perlu kami sampaikan seluruh kajian yang sifatnya ghaibiyat tidak dapat dipegang kecuali berlandaskan kepada dalil-dalil yang qata'iyyus thubut nomor satunya jelas mutawatirul wurud yakni Al-Quran ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan tingkat berikutnya adalah hadis hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tingkatan hadis ahadnya di sahih posisinya dan diutamakan hadis-hadis yang mutawatirnya Para ulama-ulama ahli hadis telah mengumpulkan hadis-hadis yang membicarakan tentang Al-Mahdi ini ratusan hadis dijumpai. Ada di antaranya hadis-hadis lemah Ada di antaranya hadis-hadis palsu yang wajib ditolak Dan ini sudah dikumpulkan dalam buku Silsilah Al-Ahadis Al-Da'ifah Wal-Mawdu'ah Oleh Syekh Al-Muhaddith Syekh Al-Bani Silakan rujuk ke sana. Seluruh hadis-hadis yang maudhu' mungkar, hadis-hadis batil rata-rata terdapat dalam buku-buku hadis versi Syiah. Karena mereka juga punya Imam Mahdi versi mereka Imam Mahdinya brutal kejam, biadab, beringas, mengulangi sejarah Dracula yang ada dalam sejarah kegelapan. Kaum muslimin, menurut versi Syiah, imam ke-12 mereka itu nanti akan muncul di akhir zaman yang mereka gelari dengan Imam Al-Mahdi. Apabila sang Al-Mahdi ini nanti sudah muncul kata mereka maka Al-Mahdi mereka ini akan segera menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Ngapain? Membongkar kuburan Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq lalu menghidupkan mereka berdua buat disiksa sampai kiamat datang. Kemudian membongkar kuburan Bunda Aisyah radhiyallahu anha, menghidupkannya lalu dirajam sampai kiamat. Setelah itu Masjid Nabawi diratakan dengan tanah. Ini di buku induk kelompok Syiah. Bukan di buku-buku sempalan mereka, di kitab-kitab rujukan utama mereka. Setelah selesai, Al-Mahdi langsung menuju ke Makkah dan Ka'bah Al-Mukarramah diruntuhkan. Lalu dua tanah suci dipindahkan ke tempat aslinya Kum dan Karbala. Al-Mahdi dengan seluruh bala tentaranya segera menguasai dunia kemudian seluruh sunni yang tidak berkenan bergabung dengan syiah disembelih masjid-masjid sunni satu bumi ini diratakan dengan tanah apabila ahli-ahli masjid yang sunninya tidak mau bergabung dengan mereka. Inilah Al-Imam Mahdi versi Syiah. Kita bersyukur pada Allah. Imam Mahdi seperti ini hanya mimpi mereka dan tidak akan pernah hadir selama-lamanya. Kaum muslimin karena adanya hadis-hadis yang banyak yang dipalsu-palsukan dan dikarang-karang oleh kelompok Syiah dengan akidah Imamiyah Al-Ithna Asyariyah ini menyebabkan eh, para sebahagian cendikiawan dan ulama-ulama ahli sejarah dalam Islam sekelas Ibnu Khaldun mengingkari tentang adanya Imam Mahdi. Sehingga di kalangan tabi'in ada juga yang bus dan syubhat memahami Al-Mahdi. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu seperti Imam Mujahid, Al-Hasan Al-Basri. Bagaimana tanggapan mereka tentang Al-Mahdi? Mereka mengatakan walal mahdiyu illa Isa bin Maryam. Ini dari hadis Ibnu Majah tertulis walal mahdi illa Isa bin Maryam. Masalahnya ada pertanyaan-pertanyaan begini terlontarkan dalam FB kami. Al-Mahdi itu hanyalah Isa ibnu Maryam. Jadi Al-Mahdi yang sesungguhnya menurut Mujahid, menurut Al-Hasan Al-Basri adalah Isa. Hadis ini ibarat Allah yang kami muliakan juga dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya. Dan beliau berkomentar terhadap pernyataan kedua ulama Syekh Al-Mujahid dan Hasan Al-Basri ini Nama dzakartu hadal hadis ta'ajjuban la muhtajjan bihi. Saya masukkan hadis ini ke dalam kitab saya sebagai bentuk kaget bukan takjub dan menerima hadis ini kaget perlu di, di, di, dibahasakan ini jangan sampai kita berlandaskan bahwa tuh lihat Imam Mujahid saja Hasan al-Basri saja mengatakan Al-Mahdi itu adalah Isa ibnu Maryam la saya maksudkan, saya tuliskan ini dalam kitab saya, kata Al-Hakim dalam mustadraknya, bukan berdalilkan bahwa itu adalah dapat diterima. La muhtajjan bih. Hanya saja saya kaget dan heran. Dan perlu diingat kembali, Imam Al-Baihaqi mendhaifkan asar ini. Jadi, sandaran hasa dalil ini disandarkan kepada Hasan Al-Basri ternyata dhaif. Lemah agar jelas dari awal apabila ada yang mengatakan nggak ada tuh Al-Mahdi. Saya pernah Pak. Ketika saya menyampaikan tentang Al-Mahdi, seorang dosen pasca sarjana di kota Padang, Sumatera Barat ikut mendengarkan kajian saya dan dia duduk bersandar. Waktu itu saya masih ingat tahun 2005 Jika saya tidak lupa 2005 dia duduk sambil menatap kepada saya Kemudian ketika saya buka ruang tanya jawab Dia angkat tangan Ustaz Sudah tidak usah bicara masalah Al-Mahdi hmm, Habis kita bicara tentang masalah Al-Mahdi, bukan bertanya Pak. Langsung dia mengatakan, sudah nggak usah bicara tentang Al-Mahdi. Fiktif. Dalilnya tidak benar. Dan hanya yang bicarakan Al-Mahdi itu hanyalah kelompok Syiah. Sebenarnya sang dosen pasca sarjana ini bagus, berarti dia ikut menentang dan menolak Syiah. Hanya saja penentangannya terhadap Al-Mahdi menjadi sebuah masalah yang lain. Selepas ceramah, saya duduk tepat di sebelahnya. Ustaz, saya bilang, Ustaz, udah pernah baca kitab ini? Udah pernah baca kitab itu? Udah baca kitab ini, Ustaz? Apa belum? Belum, katanya. Ustaz, tolong baca dulu deh. Bukan orang Syiah yang menulis kitab itu Ustaz. Ustaz kenal dengan Syekh ini, dengan ahli hadis ini, dengan ini, ini kitabnya. Silakan Ustaz baca. Menentang tentang kemunculan Al-Mahdi sementara dalam kitab Mausu'atul Ijma' ensiklopedi Ijma' yang ditulis dan disusun oleh Syekh Sa'di Abu Jaib menyebutkan bahwa kemunculan Al-Mahdi di akhir zaman adalah perkara akidah yang daruriyatus subutid dilalah ya ini sudah kuat bagian daripada akidah tidak boleh ditolak menolak kehadiran Al-Mahdi di akhir zaman membatalkan iman ini keputusan dan ijma oleh kalangan ulama ahlu sunnah wal jamaah. Jadi menolak kemunculan al-mahdi berdampak kepada rontoknya iman. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Ibnu Kathir mengomentari pernyataan sudahlah hadis tadi itu dinyatakan dhaif ya oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya mari kita dengarkan komentar Ibnu Katsir wa hadzal hadis fi ma yadhharu badi'ur ra'yi mukhalifun lil ahadith al-waridah fi itsbati anna al-mahdiyya ghairi Isa bin Maryam hadis yang dinisbatkan kepada Hasan Al-Basri rahimahullah yang dinisbatkan kepada Imam Mujahid rahimahullah sudahlah statusnya dhaif lagi pula asar ini bertentangan dengan seluruh dalil-dalil yang jelas-jelas tingkat kesahihannya disepakati oleh seluruh ulama ahli hadis dan jumlahnya lebih daripada 26 hadis. Bahkan ada hadis-hadis yang sudah dinyatakan oleh para ulama ahli hadis sampai ke level mutawatir maknawi. Maka tidak mungkin sebuah asar yang statusnya dhaif dibenturkan dengan hadis-hadis sahih yang sampai kepada tingkat mutawatir maknawi. Satu hadis sahih saja berhadapan dengan satu hadis dhaif wajib Ya, ibaratnya Pak mobil sedan biasa ngadapin mobil tronton. Suruh benturkan menangan yang mana. Nah, begitu. Jadi apalagi ibarat Allah yang kami muliakan hadis yang dinisbatkan kepada pernyataan Hasan Al Basri dan Imam Mujahid sudah jelas-jelas berbenturan dan bertentangan dengan hadis-hadis yang sangat banyak kuat sahih-sahih sampai kepada tingkat mutawatir maknawi. Oh Pak Ustaz, kan ada pakar dan ahli sejarah sekelas Ibnu Khaldun. Beliau juga menolak tentang fenomena Al-Mahdi ini? Maka kita jawab kepadanya, apakah Ibnu Khaldun ini seorang ahli hadis yang pakar dalam masalah hadis? Tidak. Dia pakar dalam masalah ketatanegaraan, pakar dalam masalah sejarah, bukan pakar dalam masalah hadis. Urusan hadis serahkan pada ahli-ahlinya. Ketika seluruh para ahli-ahli hadis sepanjang sejarah menyepakati fenomena Al-Mahdi adalah mutawatir dan maka tidak bisa dibenturkan dan dikalahkan oleh pernyataan orang sekaliber apapun ilmunya dan orang itu bukan ahlinya dalam masalah hadis. Ibarat Allah, masyiral muslimin. Ulama kontemporer yang terkenal dengan, dengan kitab tafsir Al-Manarnya sekelas Imam Muhammad Rashid Ridha juga menolak fenomena Al-Mahdi ini saya sampaikan ini semua agar kita tahu Pak, penolakan Syekh Muhammad Rashid Ridha tidak ada arti dan tidak ada makna apa-apanya di hadapan para pakar dan ahli-ahli hadis. Sekali lagi perlu kita tekankan itu. Lagi pula Syekh Muhammad Rashid Ridha menyebutkan kenapa dia menolak. Karena katanya hadis-hadis tentang masalah Syiah masalah Al-Mahdi ini munculnya dan menguatnya di kalangan Syiah. Dan ini juga melemahkan semangat umat untuk bangkit. Sebab apa? Umat ha, bersikap apatis, a priori, dan satu saja prinsip mereka. Kalau memang Al-Mahdi ini nanti dialah penentu kebangkitan Islam. Dialah pemersatu, pemersatu umat. Kalau begitu kami tunggu saja kedatangannya. Umat akhirnya berpangku tangan. Kita tunggu saja Al-Mahdi lah. Ngapain juga capek-capek nggak akan berhasil. Ketika dia sudah muncul baru kita bersatu dan kita wajib berbaiat dengannya. Dan Syekh Muhammad Rashid Ridho tidak mau hal ini terjadi. Sehingga akibatnya pekerjaan dakwah, amar ma'ruf nahi anil munkar seluruhnya ditinggalkan. Gara-gara menanti-nanti kedatangan Al-Mahdi. Alasan ini menyebabkan Syekh Muhammad Rashid Ridho mengatakan, nggak usah saja dibedah-bedah, dibahas-bahas masalah Al-Mahdi. Sekali lagi, konsep beliau ini dipatahkan oleh para ulama-ulama yang kaliber keilmuan mereka di zaman beliau selevel bahkan ada yang lebih tinggi bahkan untuk para pakar-pakar khusus hadisnya sudahlah pernyataan-pernyataan Syekh Muhammad Rashid Ridho ini seluruhnya dilipat bulat-bulat dilipat bulat-bulat lalu diremes-remes dan dibuang ke tong sampah tanpa menghinakan Syekh Muhammad Rashid Ridha di bidang yang ininya beliau tidak dianggap sekali lagi serahkan sesuatu kepada ahlinya kita sudah mengetahui kaum muslimin jangankan untuk orang yang seperti ini para ulama ahli fikih oleh ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah telah disepakati para ulama-ulama ahli fikih bila mereka berselisih paham dan berbeda pendapat dengan kalangan ulama ahli hadis coba siapa yang lebih diprioritaskan pendapat siapa yang lebih didengar ulama ahli hadis ini pernyataan Imam Syafi'i, ini pernyataan Imam Malik, ini pernyataan ulama-ulama ahli mazhab. Bila berbenturan apa yang kami katakan dengan ahli hadis, maka utamakan pernyataan ahli hadis. Apalagi yang bicara hanya seorang pakar ahli sejarah, apalagi yang gelar-gelarnya sekarang Pak Profesor, Doktor, Abu Berabuh. MBA, MSc, MHC, apalah gelar-gelarnya ke belakang selama mereka bukan pakarnya Afwan ini, apalagi zaman sekarang orang mendapat gelar doktor hanya menyelesaikan satu masalah furu'iyah. Lalu tulisannya seperti itu menganggap diangkat dia menjadi doktor. Imam Syafi'i nggak ada gelar-gelar doktor, profesor segala macamnya, tapi ilmunya mumpuni dalam segala fak Islam. kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Nah sekarang kita fokus kepada Al-Mahdi versi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tiga manusia akhir zaman yang akan bertemu dan bertembung di antara mereka. Satu adalah Al-Mahdi Dua adalah makhluk terlaknat, manusia paling terkutuk semenjak bumi ini Allah ciptakan, yakni Al-Masih Isa, eh, maaf Al-Masih Dajjal laknatullah alaih. Dan kemudian Isa Al-Masih Isa alaihissalam. Mereka muncul dalam zaman yang sama. Urutannya Al-Mahdi terlebih dahulu, kemudian barulah Dajjal, kemudian barulah Isa alaihissalam. Saya akan tulis sebentar mengingatkan secara singkat tapi saya tidak akan komentari lagi Saya sudah positif thinking Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya Sudah memahami perkara ini sebelum-sebelumnya Kalau ada yang baru dengar sekarang Silakan rujuk pada kajian-kajian kami Tentang kita sudah diambang kiamat di Youtube Silakan dapatkan kembali kajian-kajian kami. Tulis saja nanti Zulkifli Muhammad Ali di YouTube muncul kajian-kajian akhir zaman saya di sana dengarkan bagi yang belum pernah dengarkan. Sekarang kita sebutkan kembali di fase manakah Al-Mahdi akan muncul? Nabi mengatakan bahwa kalian di kehidupan ini akan menjalani lima fase. Fase pertama, kalian dipimpin oleh Nabi sendiri. Dan fase ini pasti berakhir kata Nabi telah berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian fase kedua, kalian masuk pada fase dipimpin oleh khalifah-khalifah rasul yang cerdas dan mulia yang menggunakan konsep konsepnya nabi. Fase ini berlangsung selama 30 tahun dan memang telah berlalu Pak dengan wafatnya khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian langsung masuk fase ketiga Fase ketiga ini ternyata memakan waktu lebih 1220-an tahun. Dijalani oleh tiga dinasti. Dinasti Bani Amawiyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Uthmaniyah. Fase ini disebut oleh Rasulullah dengan Mulkan Adhan, yaitu fase khilafah yang menggunakan sistem kerajaan. Pasti berakhir kata Rasulullah. Sepakat ahli sejarah ini telah berakhir juga pada tanggal 3 Maret 1924. Yaitu runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmani di Turki. Ya. Kemudian masuk pada fase keempat. Nah, ini fase umat Islam mengalami kekosongan kepemimpinan dunia. Tidak ada khalifah di sini. Disebut oleh Rasulullah dengan fase mulkan jabarian atau fase kediktatoran. Kaum muslimin yang kami muliakan, fase ini umat Islam benar-benar separah-parah keadaan. Islam dilemahkan, dilumpuhkan, diserang, sendi-sendinya dihujani dengan serangan bertubi-tubi. Seluruh media-media kafir seluruh dunia serentak melemahkan sendi-sendi Islam ini. Kaum muslimin diteror, betul-betul mereka dihinakan, dilecehkan. Islam dan kaum muslimin jadi pecundang. Ujian terberat kaum muslimin ada pada fase keempat ini dan kita sedang ada di sini saat ini. Al-Mahdi munculnya di sini. Pada puncak umat Islam ini seperti sudah tidak lagi berkutik. Tidak mampu ke depan babak belur, ke belakang mundur juga hancur. Mau lari ke kanan musuh siap menerkam, ke kiri juga siap dihabisi. Mau ngapain seperti tidak dapat berkutik. Saat itu, ibarat Allah, sebelum puncak kita dihabisi oleh Dajjal, Allah takdirkan sang Al-Mahdi yang dinanti-nantikan muncul. Inilah Al-Mahdi. Kemunculan Al-Mahdi ini ibarat Allah yang kami muliakan sebagai persiapan untuk menghadapi Dajjal. Tapi sayang, karena hebatnya teror teror pemahaman yang disuntikkan kepada umat Islam melalui kaum munafikin dengan bahasa-bahasa cendikiawan muslimnya ya kaum liberal kaum pluralis kaum sepilis dan sebagainya menjadikan penyambutan orang tentang al-mahdi minim saat Al-Mahdi muncul, banyak umat Nabi yang tidak percaya. Karena sebelumnya apa? Sudah muncul orang-orang ngaku-ngaku sebagai Al-Mahdi. Sayalah Al-Mahdi, ayo bayat saya. Al-Mahdi yang terbaru itu kan ada di Medan. Al-Mahdi terbaru ngaku sebagai Al-Mahdi minta dibayat. Yang mau berbayat kirim dulu ke nomor rekeningnya jumlah uangnya sekian. Al-Mahdi tuyul kaum muslimin banyaknya al-mahdi al-mahdi yang bermunculan Arkam yang ada di Malaysia dulu juga ngaku syekhnya itu sebagai al-mahdi Ahmadiyah Al-Qadiani juga mengaku sebagai Al-Mahdi dan sebagainya menjadikan Al-Mahdi yang sesungguhnya ketika betul-betul muncul ditolak orang bisa masuk akal nggak itu? iya tolong kata seorang perempuan di zaman salaf dulu main main ketika dia menggembalakan ternak dia main-main tolong tolong orang-orang kampung pada datang perempuan ini sedang menggembalakan ternak rupanya dia hanya mempermainkan orang kampung ada serigala ada serigala merasa dipermainkan orang kampung kesel besoknya tolong orang kampung nggak peduli lagi padahal betul-betul serigala datang ini contoh ketika Al-Mahdi beneran datang Saking banyaknya penipuan-penipuan selama ini, nggak percaya akhirnya. Nah, ini ini bahayanya kaum muslimin. Dan Nabi menyebutkan dalam hadisnya ketika Al-Mahdi muncul, sepertiga umat beliau menolak kehadirannya. Menentang keberadaannya dan kemunculannya. Sepertiga lainnya abstain. Yang sepertiga menolak ini murtad yang sepertiga menolak ini murtad dari irtaddu an dinihim sungguh mereka murtad dari agama mereka Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, dari sekian banyak ulama dan dai di dunia, afwan, silahkan hitung, bisa dihitung dengan jari tangan ini. Berapa ulama sih yang mau bicara tentang fenomena akhir zaman? Betul tidak? Berapa ulama dai di Indonesia yang membicarakan tentang Al-Mahdi secara spesifik, secara detail karena mereka menganggap Allah itu nggak penting, itu lama lagi segala macamnya. Dai-dai juga banyak nggak mau dengerin. Mana-mana da'i yang mau mendengarkan Dan mereka mencoba membuka dirinya Ketika dia lihat ada yang salah dia mau meluruskan Tapi pasti hal-hal yang dia tidak ketahui Kenapa? Waktu saya mencoba membahas 2003, saya masih pusing. 2004 saya bedah kitab-kitab masih belajar secara otodidak. Saya baca kitab ini, baca kitab. Saya masih banyak tumpang tindih hadis. Yang ini melemahkan yang ini, yang ini kayaknya berbenturan dengan ini. Akhirnya ketika ada daurah membahas kitab Fathul Bari bersama Syekhul Muhaddith Syekh Musa'id bin Bashir Ali Al-Husaini al sudani saat itu terbuka wawasan saya, saya tanya kepada beliau perkara-perkara ahadisul fitan akhir zaman. Kemudian mulai ketemu titik terangnya. Ibarallah, setelah itu saya teruskan ke pengembaraan saya dalam membahas masalah-masalah akhir zaman. Baru dapat dipertemukan dan dipertautkan hadis ini satu persatu pada tempatnya. Jadi yang sudah disebutkan kepada Bapak ini yang masaknya Pak yang masaknya dari sebuah perjalanan panjang. Saya yang ada basic ilmu alatnya dari sejak kecil dalam dunia keilmuan dari SD Muhammadiyah ke pondok pesantren Tawalik Padang Panjang, kemudian meneruskan ke eh, ke Kairo, Mesir, kemudian meneruskan ke Tripoli, Libya. Tahun 2000 dah pulang. Kaum muslimin masih bingung membaca hadis-hadis akhir zaman. Ketika difokuskan bukan setahun bukan dua tahun saya terus berkelana mendalami hadis ini. Maka wajar kalau ada dai-dai kita berpikiran seperti pikiran saya dulu lama lagi itu. Lama lagi itu. Wajar, saya nggak menyalahkan mereka karena saya di posisi itu dulunya. Tapi ketika mau membuka hati, mau menyediakan waktu duduk saya sebenarnya selalu mengatakan, wahai para alim ulama, antum-antum adalah guru-guru kami. Kalau yang saya sampaikan ini salah, tolong dengar, duduk, simaklah dari saya mana yang salah yuk kita diskusi yuk kita munadharah eh, mudzakarah Alhamdulillah Pak ada satu satu dua tokoh yang cukup mumpuni keilmuannya coba ngajak saya diskusi nah, saya bangga saya bahagia luruskan saya mana yang saya salah kita bicara kita bicara. Bertemulah pembicara-pembicara mereka itu memperbaiki beberapa kekeliruan dan kesalahan saya yang itu saya ralat di tengah-tengah publik. Nah kan ini untungnya. Tapi mereka juga tidak menolak, tidak menolak bahwa kita sudah sangat dekat dengan akhir zaman. Nah, ini untungnya. Saat mereka bicara dengan kami, mereka pun meyakini, tetapi mereka membatasi. Ustaz Zul, dulu kan saya punya pembahasan-pembahasan 2011. 2010-2009 saya menyebutkan beberapa riwayat yang riwayat itu sekarang sudah saya rontokkan ini berkah daripada muzakarah dengan tokoh dan alim ulama yang memang mempunyai kapabilitas dalam masalah hadis ini penting kaum muslimin saya undang para ulama silakan kita duduk bermuzakarah Soalnya apa? Ketika hanya saya yang menyampaikan, saya merasa lemah. Tapi syukur alhamdulillah sudah ada media ini sekarang. Ini yang menyebarkan ilmu ini. Itu pun sebatas orang yang ngerti tentang dunia teknologi, yang ngerti dengan gadget, yang ngerti dengan YouTube dan sebagainya. Betapa banyak yang nggak ngerti. Yang ngerti saja nggak punya minat. Allah, akhir-akhir zaman apa itu? Kan begitu kaum muslimin. Ibarat Allah ma'asyiral mu'minin hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Al-Mahdi muncul, <clears throat> umat Islam dipersatukan yang mau bersatu tentunya. Dan ingat, zaman Al-Mahdi muncul zaman terjadinya setelah terjadinya hantaman meteor menabrak bumi. Ya, hantaman meteor. Meteor ini sepertinya sudah kita jelaskan, salah satu dampak negatifnya adalah manusia setelah itu sudah tidak memiliki lagi teknologi sama sekali, ya. Fase kelima, kita akan masuk fase kelima di sini ibarat Allah di fase kelima ini akhir daripada keberadaan umat Islam di muka bumi. Ini adalah fase kelima. Umat Islam ya, akhir kepada umat Islam, bukan umat manusia. Di sini masih ada hidup manusia. Barulah kiamat terjadi di sini ketika orang Islam sudah tidak ada lagi sama sekali di bumi. Jadi kita saat membicarakan fase kelima yaitu fase Allah menepati janjinya khilafah Islamiyah terakhir di mana kekuasaan khilafah ini meliputi seluruh bumi terwujud daripada janji Allah di Al-Qur'an surat 24 An-Nur ayat 55. Ini menurut CIA Amerika Serikat startnya 20 2020. Di New York Times Amerika ECI Amerika Serikat mengatakan 2020 khilafah Islamiyah akan kembali mencengkeram bumi ini. Kalau menurut KGB, intelijen Rusia, mereka menyebutkan puncak khilafah Islamiyah kembali menguasai dunia adalah tahun 2025 dan Nabiullah Muhammad SAW menyebutkan masa periode kelima ini uh, dari tujuh tahun delapan sampai sembilan tahun saja antara ini. Anggaplah kita ambil 9 tahun. Berarti nggak lama fase kelima ini, Pak. Lalu umat Islam diwafatkan serentak. Artinya kalau ini benar, memanglah kita di akhir zaman. Hanya saya sudah berulang-ulang menyampaikan, kita tidak perlu percaya dengan penanggalan-penanggalan tahun-tahun yang disebutkan apapun di luar tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Silakan si Abre berasumsi. Silakan KGB menyatakan pernyataannya. Kita bukan itu binaan keyakinan kita. Binaan keyakinan kita ma alaihi dalil fil Qur'anul Karim, fil Qur'anil Karim was sunnah as-sahihah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa majtama alaihi ulama wa hadhihi ummah. Ya. Jadi kalau ada ayatnya, ada hadisnya yang sahih, sudah ijma para ulama itu yang kita pegang. Dan dalam masalah penanggalan, dalam masalah penempatan bulan, tahun, kalau tidak ada dalil, dalilnya wajib kita tidak mempercayainya. Sekedar tahu silahkan. Kayak ini nih, sekedar tahu kita ya silahkan. Mereka ngomong, silakan. Seperti pernyataan mereka pada tanggal 12 Februari, pernyataan NASA Amerika Serikat di New York Times. 12 Februari 2013. Silakan dibuka sekarang di Google, ada nggak apa yang saya sampaikan ini? Ingat, 12 Februari 2013 di New York Times newspapernya, majalah elitnya Amerika Serikat, kaum muslimin, mereka menyatakan Sungai Ofrat telah menyusut 60%. Menurut analisis kami, berdasarkan teknologi yang ada dan berbagai macam analisa sains yang mereka miliki, 14 sungai Ofrat yang ada di Irak akan kering total. Ternyata Pak, analisis mereka ini pada bulan April 2014 betul-betul kering 100% sungai Ofrat. Jadi analisa mereka berdasarkan teknologi. teknologi. Mereka menyatakan begitu. Kita tidak disuruh untuk mengimaninya. Tapi kalau sudah terjadi, memang ada kok hadisnya. Kan begitu? Dan Rasulullah menyatakan tidaklah terjadi kiamat sampai mengering dulu sungai Efrat dan uh, sungai Efrat sudah kering pada hal ini. Kau muslimin yang kami muliakan, di sini di buku kita ini jadi rujukan utama kita ya tentang masalah-masalah akhir zaman ensiklopedia akhir zaman lihat sini ini adalah sungai Efrat nampak pak ini adalah sungai Efrat sudah tidak berair lagi. Ini waktu itu masih ada uh, apa tuh kubangan-kubangan kecil yang masih berair. Sekarang udah kering habis pak, bisa main bola kaki bapak di situ. Nah kaum muslimin, ketika ada analisa para pakar seperti Amerika dan lain-lainnya, kita tidak diperintahkan meyakinnya, mempercayainya. Tahu silakan, ya beda dengan kitab zikir akhir zaman zikir akhir zaman ini fenomena yang seperti ini diuraikan tetapi lebih bersifat pada amalan apa yang harus kita buat amalan apa yang harus kita persiapkan itu dalam kitab zikir akhir zaman insya Allah pertemuan next time apakah pertemuan dua kali setelah ini kita akan fokuskan pada amalan-amalan akhir zaman ya tapi sekarang kita tuntaskan dulu perkara demi perkara yang kita uraikan ini ibarat Allah ma'al muslimin eh, ma'asyiral mu'minin yang kami muliakan jadi loncatan menuju kepada khilafah fase kelima memang sangat dekat menurut asumsi CIA Amerika Serikat dan KGB Rusia menurut Al-Quran bagaimana? serahkan ilmunya pada Allah tapi Allah menjanjikan pasti terjadi. Menurut hadis kita memang sudah di fase keempat. Tanda-tanda menuju khilafah juga sudah sangat dekat. Sangat dekat, Pak. Ibarat Allah yang kami muliakan. Baik, saat saya menceritakan tentang Al-Mahdi dimulai dengan meteor dan meteor ini adalah pertanda Al-Mahdi akan muncul. Kan banyak orang bertanya, Ustaz, ketika Al-Mahdi muncul kan teknologi udah nggak ada. Jadi kapan kita tahu bahwa Al-Mahdinya sudah muncul? Gimana pemberitaannya kepada dunia? Senang, senang saja. Kalau Bapak Ibu mau tahu kapan Al-Mahdi muncul, tandanya adalah jatuh mete meteor. Habis meteor itu jatuh dalam hadis yang dhaif di bulan Ramadan jatuhnya. Ingat saya bahasakan hadisnya dhaif. Lebih baik ada rujukannya ke hadis dhaif daripada sama sekali tidak. Tapi kita tidak membangun akidah dan keyakinan di atas itu. Para ulama ahli hadis mengatakan mengutamakan hadis dhaif lebih baik daripada mengutamakan perkataan ulama. Hadis dhaif bagaimanapun dhaifnya tetap hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita tidak membina keyakinan di atas itu, cukup sekedar tahu. Faham ke muslimin? Nah, bulan Ramadan terjadi benturan bumi yang keras dari meteor. Lalu dampaknya 40 hari 40 malam bumi ini gelap. Inilah dia tanda besar kiamat yang pertama. Dukhon. Ya, tanda besar kiamat yang pertama adalah do dukhan. Seperti pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, kalau meteor sudah jatuh, maka besoknya akan terjadi dukhan. Kaum muslimin yang kami muliakan, saya persilahkan Bapak lihat di YouTube dampak daripada meteor jatuh menurut pakar-pakar astronomi dunia di mana akan terjadi ledakan teramat sangat dahsyat partikel-partikel bumi yang dihantam oleh meteor ini akan membumbung ke udara hitam pekat dan sangat panas gelap gulita bumi ini Nabi mengatakan 40 hari 40 malam nah ini pertanda Al-Mahdi dah mau muncul itu sudah kaum muslimin panasnya luar biasa bumi ini terbungkusi orang tidak tahu lagi membedakan mana yang siang mana yang malam para sahabat bertanya bagaimana cara kami menandakan waktu-waktu sholat Nabi mengatakan kamu kira-kira saja kamu kira-kira saja nggak jelas lagi kapan subuh kapan zuhur kapan asar maghrib isya nggak jelas kamu kira-kirakan saja saat matahari sudah kembali meningsing dan dunia sudah kembali nampak saat itu manusia sudah banyak yang tewas di mana-mana pak bangkai busuk di mana-mana akibat dari jatuhnya asteroid ini, hantaman ini. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kaum muslimin, kapankah ini terjadi? Syak dalam hati hamba Allah ini. Meyakini syak, syaknya pada masalah waktunya, tapi yakin sangat dekat melihat tanda-tandanya. Sudah, saya nggak perlu ulangi kembali. Silakan rujuk pada kajian-kajian kami yang ada di YouTube. Sangat dekat sekali jatuhnya meteor ini. Sangat dekat sekali. Apalagi menurut analisa daripada NASA Amerika Serikat, kita sekarang ini ada pada putaran tahun penghujung tahun. Terakhir tahun 2016. Berada di arus sungai meteor di ruang angkasa. Faham Bapak? Ini ruang angkasa dan ini adalah arus sungai meteor ratusan juta jumlahnya saat ini di ruang angkasa dan ke bumi kita sedang ada di tengah-tengah kan kata NASA Amerika ada empat tahun itu ini 2013 masuk 2013 ini berjalan 2014 terus berjalan 2015 dan ini terakhir kita sekarang sedang ada di sini sekarang 2016 peluang kita dihantam oleh meteor isu-isu yang disampaikan oleh para ilmuwan dan pakar astronomi dunia bagaimanapun NASA mencoba menyembunyikannya mereka tak mampu menahan fakta mereka mengatakan kemungkinan 2016 ini ada hantaman besar yang akan menabrak bumi kita oleh salah satu ini yang kita ketahui urut-urutan yang terjadi menjelang ini memenuhi syarat Pak walaupun kita tidak boleh yakin dengan pernyataan para pakar astronomi ya para pakar-pakar ahli-ahli ruang angkasa akan tetapi ibarat Allah urut-urutan ini menyatakan dekatnya kita kepada jatuhnya meteor dan kita pas sedang ada di penghujung putaran terakhir keberadaan bumi ini di arus sungai meteor ruang angkasa apa? Nabi mengatakan apabila umat saya sudah berpesta pora dengan musik menyukai musik, berkembangnya musik, alat-alat musik di mana-mana. Apabila umat saya sudah bermunculan penyanyi-penyanyi wanita, jadi di kitab itu Zikir akhir zaman lihat hadis eh, halaman 295 hadisnya di sana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila umat saya sudah menyebar khamar barang-barang memabukkan bila yang tiga ini sudah lengkap maka bumi akan mengalami hujan meteor yang tiga ini menurut tuan-tuan yang mulia semua sudah terjadi kan sekarang hmm? sudah terjadi apa belum musik menyebar di mana-mana dan umatnya menggandrungi menyukai Kemudian wanita-wanita penyanyi sudah bermunculan di mana-mana, betul? Kemudian khamar dan barang-barang memabukkan sudah menyebar dan mudah didapatkan di mana-mana. Ini pertanda bumi akan mengalami hantaman-hantaman hujan meteor. Apabila meteor jadi menghantam bumi, pertanda Al-Mahdi akan muncul beberapa bulan setelah itu. Kemunculannya disebutkan dalam bulan Muharram jatuhnya meteor Ramadan gelap bumi Zulqa'dah tersingkap kembali terang Zulhijjahnya jamaah haji yang sudah terlanjur nyampe di sana mereka dibantai dan disembelih di Mina darah kaum muslimin jamaah haji akan menggenang di tempat pelemparan dibantai oleh sekelompok manusia yang benci dengan ahlu sunnah wal jamaah nah, yang punya track record suka menghabisi umat islam di tanah suci itu siapa? Yes. Itu perangai mereka Pak. Cita-cita mereka sebagaimana akidah imam-imam mereka yang mereka klaim dan bahkan ulama keren mereka sekarang mengeluarkan fatwa. Ta'dzibus sunni yujibu dukhulil jannah. Menyiksa satu orang sunni, si penyiksa ini wajib masuk surga wa ta'dhibuhum ma'a dzabhihim yujibu dukhulil jannah biduni hisab menyiksa seorang sunni dan langsung menyembelihnya mewajibkan orang yang melakukan itu masuk surga tanpa hisap. Jadi yang merindukan darah orang sunni ini Pak Dalam akidah yang paling tersesat di muka bumi ini adalah syi, syiah Oleh karena itu rindunya mereka Indonesia ini kacau sekacau Yaman rindunya mereka Indonesia sekacau Suria untuk nyembelih-nyembelih kita orang-orang Syiah yang ada di Indonesia. Kalau seandainya bapak-bapak tidak awas, tidak jaga-jaga merapatkan soft dan barisan sesama alusunnah wal jamaah, bapak akan disembelih satu persatu dan mereka bertepuk tangan di atas penyiksaan mereka buat. Hati-hati kaum muslimin. Bukan saatnya lagi NU dibentur-benturkan dengan Muhammadiyah. Bukan saatnya lagi kita-kita yang bermanat salaf dibentur-benturkan dengan yang bermanat khalaf. Tidak kaum muslimin. Selama ahli sunnah wal jamaah sudah wajib merapatkan barisan. Jangan sampai leher ini menjadi sasaran sasaran mereka. Jangan jadi pecundang kaum muslimin. Selamatkan NKRI ini. Mereka pasti akan menjadikan NKRI seperti Yaman, seperti Suriah, seperti Irak, seperti Pakistan, seperti apa yang mereka buat di Timur Tengah. Semua kekacauan mereka biangnya. Dan jamaah haji Kata Rasulullah menjelang Al-Mahdi muncul dibantai sampai-sampai darah seluruh jemaah haji menggenang di jamrah sampai menutupi mata kaki bulan Zulhijjahnya, Muharramnya Al-Mahdi dibaiat di Makkah Al-Mukarramah di depan Ka'bah. Ibarat Allah masyiral muslimin hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan. Sekarang yuk kita pelajari tentang nasab Al-Mahdi. Lihat nanti di kitab pada halaman 697. Kenapa saya sangat merekomendasikan kemana-mana kitab ini? Kami bincang-bincang dengan para pengamat-pengamat akhir zaman ya di kalangan ustaz-ustaz dai-dai dan di kalangan satu dua ulama di Malaysia saat kita membicarakan ini adalah kitab yang paling direkomenkan yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyak Kitab ini memuat pendapat para ulama salaf dan mengeluarkan yang terkuatnya. Dia sangat berhati-hati dan urainya rinci, sangat ilmiah tentang orang-orang ingin kepuasan ilmiah akan dapatkan perkaranya di dalam kitab ensiklopedia akhir zaman. Lihat pada halaman 697. Kitab ini ada di luar ya. Lihat nasab Al-Mahdi dan namanya. Pertama dari Ummu Salamah. Dari Ummu Salamah. Dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Aku mendengar kata Ummu Salamah, salah seorang istri Rasulullah SAW yang mulia. Rasulullah bersabda, Al-Mahdiyu min itrati. Mahdi itu termasuk anak keturunanku. Min waladi Fatimah. Dari anak kandungnya Fa Fatimah. Fatimah punya anak berapa orang? Dua orang. Kembar namanya Hasan dan Husain. Nah, Syiah karena Husain menikah dengan salah seorang putri negeri Persia yang ditaklukkan oleh Umar bin Khattab, mereka mengklaim Al-Mahdi itu munculnya dari Husain nanti. Mereka kan tidak begitu menghormati Hasan, Syiah Pak. Tidak begitu menghormati walaupun Hasan mereka masukkan sebagai salah seorang imam, tapi yang mereka teriak-teriakkan Hasan Pak Husain ya Hussein, ya Hussein, ya Hussein. Sebab apa? Mereka yakin dari tulang sulbi Husain nanti yang menikah dengan putrinya sang penguasa Persia dari keturunan itu nanti akan muncul kembali Al-Mahdi. Kalau Hasan enggak, malah menurut mereka Hasan pengkhianat. Karena sudah terlanjur mengklaim anak dari Ali itu adalah imam-imam semua, Sudah terlanjur pula mereka menjadikan Hasan sebagai imam pula tapi bagi mereka Hasan adalah pengkhianat yang tidak patut sebenarnya dihormati sebab apa pengkhianatnya Hasan Hasan menyerahkan khilafah Islamnya kepada Muawiyah padahal Rasulullah membanggakan Hasan apa kata Rasul Hasan ini adalah pemersatu umat di tengahnya nanti suara kaum muslimin kembali menjadi padu dan satu di tangannya nanti dan Syiah tidak menyukai itu tapi gimana lagi? Udah kadung terkeluarkan fatwa, hadis-hadis palsu sudah dibuat, anak keturunan Ali adalah imam semua. Nah, akhirnya mereka terpaksa. Cuma yang al-Mahdinya dari Husain bin Ali. Itu kata mereka. Yuk kita rujuk. Kepada apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Al-Fitan. Hadis nomor 4085 As-Sunan Ahmad pada Ahmad Al-Asyratul Mubasharah Al-Jannah fil Jannah hadis nomor 547 Ahmad Syakir berkomentar sanad hadis ini sahih dan disahihkan pula oleh Syekh bani Apa kata Ali bin Abi Thalib? Silakan minum, Bapak. Bismillah. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, "Al-Mahdi minna ahlul bait." Al-Mahdi itu adalah dari kalangan kami ahlul bait. Jadi nggak bisa ngaku-ngaku Al-Mahdi, akulah Al-Mahdi, akulah Al-Mahdi. Silsilah ente itu gimana? Apakah sampai kepada Ali bin Abi Thalib? al mahdiyyu minna ahlal bait yuslihuhu fi lailah. Allah mengislahnya dalam satu malam. Saya akan jelaskan makna islah nanti ya. Ini ibadah Allah yang kami muliakan. Secara gamblang Al-Mahdi disebutkan dalam dua hadis ini. Berarti Al-Mahdi itu bukan gelar yang digelarkan oleh para ulama-ulama enggak. Memang bersumberkan dari hadis yang nyata. Saya akan bacakan lagi. Ali bin Abi Thalib ada Husain, ada Hasan. Ali bin Abi Thalib ada dua anaknya. Dipegangnya pundak ah, Hasan. Annahu nazara ila ibnihil Hasan. Dia melihat dan menatap kepada putranya Hasan. Innabni hadha sayyidun sambil memegang pundaknya Hasan ini dia berkata sesungguhnya anakku ini yang ini adalah seorang sayyid seorang penghulu seorang pemimpin kama samahun Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi menggelari Hasan ini sebagai say, sayyid Makanya Pak di zaman sekarang kalau Pak temukan orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, pasti mereka menggelari laki-lakinya bergelarkan Sayyid, Sayyid, Sayyid, Sayyid. Dan yang wanitanya digelari dengan Syarifah. Tidak boleh nikah Sayyid kecuali dengan Syarifah Syarifah tidak boleh nikah kecuali dengan Sayyid Kalau sempat nikah di luar itu Maka akan jadi orang tak campak, tak buang buruk Hilang silsilahnya dan terbuang nasabnya ya bahkan anak yang lahir persilangan antara sayyid dengan yang bukan syarifah atau syarifah dengan bukan sayyid itu lebih hina daripada anak babi ini keyakinan dari mana pula ini Pak tapi beginilah yang beredar kaum muslimin yang kami muliakan lalu dia berkata Ali bin Abi Thalib meneruskan perkataannya radhiyallahu anhu wa sayakhruju min sulbihi rajulun yusamma bismi nabiyyikum dari tulang sulbi putra saya ini akan keluar nanti seorang pemimpin besar di akhir zaman yang namanya sama dengan nama nabi kalian Muhammad atau Ahmad kemudian yushbihuhu fil khuluqi Dari keturunannya yang ini nanti di akhir zaman itu mirip akhlaknya dengan akhlak Nabi kalian. Mirip akhlaknya dengan akhlak Nabi kalian. Wala yushbihuhu fil khalqi. Tapi penampilan face-nya, wajahnya ya, bentuknya beda dengan bentuk Nabi kalian. Ya karena udah terlalu banyak, terlalu jauh Pak, tentu sudah tidak lagi mirip ya dengan Allah Muhammad SAW. Akhlaknya mirip, bentuknya sudah tidak mirip. Summa dzakara qissatan laul arda adlan. Lalu ah, Ali bin Abi Thalib menceritakan kisah yang panjang tentang perjalanan Al-Mahdi. Pada kesimpulannya, di masa dia menjadi khalifah, laul arda adlan. Jadi, sejak huru hara di muka bumi ini berhenti dunia ini menjadi aman inilah masa-masa aman kaum muslimin sejak saat itu Al-Mahdi akan mengisi bumi ini adlan akan mengisi bumi ini dengan adlan keadilan sebagaimana bumi sebelumnya dipenuhi oleh kezaliman kejahatan perang demi perang kebrutalan demi kebrutalan sebelum beliau menjadi khalifah beliaulah yang menghadapi ini bersama orang-orang yang beriman kepadanya saat semua huru hara selesai ya huru hara itu adalah yang keempat di sini nih penutup penutup untuk fase keempat ini tanda besar kiamat yang keempat apa itu Ya'juj dan Ma'juj ya dan ini adalah Isa alaihi salam. Kemudian yang ini baru Daj Dajjal laknatullah alaihi. lah. makanya saya katakan tadi awal-awal antara Al-Mahdi, Dajjal dan Isa adalah tiga manusia legendaris akhir zaman yang bertemu dalam satu periode, satu zaman. Mereka bertembung nanti. Adapun Yakjud Makjud hanya ketemu dengan Al-Mahdi dan Isa. Sementara Dajjal dah mampus duluan dibunuh oleh Isa. Barulah Yakjud Makjudnya keluar. Nah, kaum muslimin, hamba-hamba Allah kami muliakan, masa-masa aman. Yamlaul ardla adlan. Ketika Al-Mahdi muncul, bumi ini benar-benar makmur sejahtera. Waya raya. Tapi sayang kata Rasul, orang Arab ketika itu jumlahnya udah sikit Bumi Timur Tengah sepi sepi pak yang masih banyak tersisa hidup dari kalangan orang-orang di wilayah timur tengah itu wanita saat itulah kita temukan hadis yang sahih Nabi mengatakan tidaklah terjadi kiamat sampai jumlah wanita dibandingkan laki-laki satu berbanding lima lima puluh. Itu di fase kelima loh Pak. Di fase Al-Mahdi menjadi sang khalif khalifah. Jadi afwan tidak ada kekhalifahan sebelum Al-Mahdi. Walaupun Syekh Albani memperkirakan Rahimahullah Menurut Syekh Albani Bisa jadi sebelum Al-Mahdi muncul Telah muncul dulu khalifah-khalifah Tapi belum dengan konsep kenabian Yang menggunakan konsep kenabian adalah Al-Mahdi Keturunan kandung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam <clears throat> Ibarat Allah Ma'asyiral muslimin Allah yang kami muliakan Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang ciri-ciri khas yang nggak bisa dikarang-karang pak dibuat-buat Ustaz ini kan zaman orang bisa buat operasi plastik bisa jadi uh, face yang ada pada almadi bisa dibuat orang oke okay. sekarang kita pelajari face-nya dulu face al-mahdi ini mirip nggak dengan orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai al-mahdi yang paling saya geli pak yang ngaku al-mahdi di, di Medan itu loh Harusnya dia berkaca diri dulu, saya ini level nggak dengan Al-Mahdi? Segi bentuknya aja Pak. Kalau dia memang kaya raya, ngapain bagi-bagikan nomor rekening? Juga minta duit, sekali bayar duitnya sekian. Nah, aku ngaku sebagai Al-Mahdi. Al-Mahdi itu ciri wajahnya disebutkan Nabi berikut ini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Al-Mahdi yuminni. Al-Mahdi itu adalah dari kalangan keluargaku. Ajlal jabhah. Dahinya lebar. Dahinya lebar. Kalau dahi lebar mah banyak di mana-mana. apalagi yang banyak utang tambah lebar dahi. Ajlal jabha akenal anfi tulang hidungnya mancung dan runcing lurus lah, hidung-hidung kelas kita ini ha, nggak level jadi Al-Mahdi. Yang di Medan tuh harus tahu diri dong. Kaca dulu, hidungmu gimana? Urus tuh hidung. Rasulullah menyebutkan alisnya seperti bulan sabit yang melengkung. Enggak alis kayak gini, ini alis Jackie Chan ini. Alis Jet Li. Ya, alis-alis bapak ini, ha, ini alis-alis masyarakat Indonesia. Al-Mahdi itu alisnya seperti ini Melengkung seperti bulan sabit Kemudian ibarat Allah yang kami muliakan Yamlaul arda qistan wa adlan. Dia akan mengisi bumi ini dengan keadilan dan ke kenyamanan. Tenang, enggak ada lagi perang di zaman dia. Kaum muslimin kama muliat jauran wa zulma yamliku sab'a sinin. Sebelum dia menjadi sang khalifah, bumi ini masih dipenuhi dengan peperangan, kezaliman dan kejahatan di mana-mana. Yamliku sab'a sinin. Saat dia menjadi sang khalifah, masanya adalah sab'a sinin. Apa artinya itu? Sab'a sinin tujuh tahun jelas hadisnya ibarat Allah yang kami muliakan dari Abu Daud disebutkan oleh Syalbani menetapkan hadis ini berderajat hasan tapi dapat digunakan sebagai dalil untuk perkara di mana beliau akan memimpin selama tujuh Ibarat Allah yang kami muliakan Kita lihat hadis yang lain Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang keadaan fisiknya, rambutnya, jenggotnya, usia dia diangkat menjadi Al-Mahdi. Usia beliau diangkat menjadi Al-Mahdi adalah persis usia saya diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul kata Rasulullah. Usia berapa Pak? 40 tahun dan kaum muslimin beliau nggak nyadar kalau dirinya lah yang akan terpilih sebagai al-mahdi itu beliau nggak nyadar jangankan ngaku-ngaku al-mahdi justru ketika beliau dipaksa untuk mau dibayat beliau memberontak dan menolak kalau dia dianggap sebagai al al-mahdi masalahnya syarat-syarat di dalam hadis yang menyebutkan tentang kemunculannya lengkap pada dirinya dia berusaha untuk mempercayai tapi dia tidak sanggup. Makanya dijelaskan dalam kitab ini kalimat yuslihuhullahu fi lailatin dalam penolakannya untuk diangkat menjadi Al-Mahdi ternyata di malam harinya Allah islah dia dalam satu malam islah itu artinya Allah perbaiki keadaannya dalam satu malam sehingga akhirnya dia yakin memanglah dia sang Al-Mahdi itu Baru besoknya dia berkenan dan menerima untuk dibayat di depan Ka'bah antara rukun Hajar Aswad dengan makom Ibrahim. Dalam satu malam itu Allah subhanahu wa ta'ala mengislahnya seperti Allah mengislah Musa alaihi salam dalam satu malam sehingga baru dia percaya dia adalah na nabi saat Musa datang kepada nabi apa namanya Hah? Hmm. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa. Nabi apa? Shu'aib. Saat Musa jumpa dengan Shu'aib, dia ceritakan. Begini yang terjadi, saya dikejar-kejar untuk dibunuh di Mesir karena saya begini-begini. Maka kata Shu'aib, jangan cemas. Shu'aib sudah syak ini. Jangan-jangan inilah Nabi pelanjut. Musa alaihissalam. Orang yang seperti engkau biasanya adalah orang-orang terpilih. Paham nggak paham Musa mencoba saja menerima apa yang disampaikan Tetapi dia belum paham kalau dirinya sebagai nabi Ketika Allah memanggilnya di Tursina Saat itulah Musa dikasih, dikasih tahu oleh Allah Engkau adalah nabi dan rasulku Ya Rob, bagaimana kau pilih hamba Sementara hamba orangnya begini, begini, begini Allah katakan aku persenjatai engkau dengan mukjizat hai Musa Apa yang di tanganmu hai Musa Inilah tongkatku ya Allah Dengan tongkatku ini aku bersitelekan Dengan tongkatku ini aku menggembalakan ternakku Lemparkan hai Musa maka Musa pun melemparkannya. Fa'idahiyah hayyatun tas'a. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular asli yang besar meliuk-liuk seperti akan menelan Musa. Ketakutan Musa. Allah berfirman, "Hai Musa, jangan takut itu senjatamu, Mu'jizat dari saya. Ambil kembali dia akan kembali kepada asalnya." Diambil oleh Musa kembali menjadi tongkat. Di Mesir itu terkenal para ahli-ahli sihir. Dengan itu engkau hadapi mereka Musa. Hai Musa, telapak tanganmu ini ya Allah letakkan di kedua ketiakmu setelah diletakkan oleh Musa keluarkan hai Musa dikeluarkan bersinar bercahaya bagaikan lampu led ya terang maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan itulah tanda bahwa engkau adalah nabi dan rasulku sekarang hai Musa apalagi ya Rob hamba enggak fasih bicara kalau engkau suruh hamba dakwah, hamba enggak fasih bicara. Maka Allah berfirman, "Hai Musa Musa, maumu apa? Saudaraku Harun." Saudaraku Harun, dia orangnya intelek, berakhlak mulia, seorang diplomat ulung, ahli dalam mengubah kata-kata, jago berdebat dan berhujah. Ya Rob, maka kata Allah, angkat dia sebagai wazirmu sebagai asistenmu dan dia juga kuangkat angkat sebagai nabiku. Selesai kaum muslimin. Musa menerima amanah ini dalam satu malam dia diangkat menjadi baru hatinya kuat. Nah, Al-Mahdi yuslihuhullahu fi lailah. Allah mengislahnya dalam satu malam. Dijelaskan bagaimana pandang para ulama-ulama tentang hadis yuslihuhullahu fi lailah ini. Saya tidak mungkin menyebutkan satu persatu nama-nama tokoh ulama dalam generasi salaf dan khalaf yang ada. Yang jelas Al-Mahdi dalam satu malam itu disiapkan oleh Allah untuk siap menjadi sang Al-Mahdi yang disebut-sebutkan dalam banyak hadis. Allah masukkan kemampuan kepadanya untuk menjadi pemimpin besar. Allah lihatkan kepadanya apa yang harus dia buat. Allah berikan kepadanya tanda-tanda yang tidak dapat diingkari dan semuanya akhirnya menjadikan Al-Mahdi besoknya siap lalu di depan Ka'bah di ujung antara ujung Hajar Aswad dengan makam Ibrahim beliau menerima untuk dibaiat disitulah beliau menerima bayat dari 300 orang lelaki yang sudah menanti-nantikan untuk membayatnya Ma'asyiral muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan Tanda-tanda alam Nah sekarang saya katakan tadi Bisa jadi kalau segi wajah kan bisa dipermak Ini zaman operasi plastik Alisnya bisa dibuat-buat Betul kan Pak? Hah? Hidung itu mah bisa gampang Hidung stazul yang yang notabene kayak gini Yang Alhamdulillah ya ada syarat hidungnya lah lumayan bisa saja dipermak. Bibir yang kata Rasulullah antara bibir bawah dengan bibir atasnya seimbang tebalnya sama. Gigi ini bisa juga dipermak sekarang, Pak. Gigi Al-Mahdi itu kata Rasulullah rata. Kemudian tidak ada yang maju ke depan. Ini kan maju ke depan dua Ya. Nggak ada yang mundur ke belakang. Dan jarak antara satu gigi dengan gigi yang lain kata Rasulullah bisa dimasukkan satu helai benang. Nggak rapat begitu. Nggak juga begitu jarang. Ini bisa dipermak semuanya di zaman teknologi ini. Kalau muslimin yang kami muliakan, tapi ada tanda-tanda alam yang tidak bisa dipermak. Tanda-tanda alamnya dan ini disebut oleh Rasulullah dalam hadis yang berserakan. Maka ibarat Allah yang kami muliakan, kami sudah sebutkan dengan secara singkat. Yaitu kekacauan yang merata terjadi di Timur Tengah, huru hara yang merata terjadi di Timur Tengah. Kemudian turunnya salju di negeri Arab. Salju di Arab. Kemudian terjadinya fitnah pembantaian peperangan yang sangat mengerikan di negeri Syam. Fitnah Syam. Syria, Palestina, ya, Yordania dan Lebanon. Kemudian wafatnya seorang raja Arab yang memimpin Mekah Madinah dan ada tiga putra mahkota di mana mereka nanti satu keluarga besar dan tiga putra mahkota ini akan bertembung sesama mereka. Dan itu Pak, wafatnya seorang putra mahkota itu adalah kalau Mekah Madinah di mana? Ya Arab Saudi lah. Arab Saudi yang udah meninggal siapa? Raja Abdul, Raja Abdullah penggantinya ada tiga orang putra mahkota. Pangeran Salman, Pangeran Tolal, dan Pangeran Mukrin. Tiga orang ini Pak, nggak pernah akur sejak muda. Saat Salman naik, yang dibuat oleh Salman salah satunya adalah Talal dibuang dan dikeluarkan dari anggota kerajaan. Padahal dia adalah putra mahkota lanjutan setelah dia. Kita tahu Talal ini seorang lelaki yang mempunyai kekuatan yang tidak terhingga khususnya di bidang ekonomi. Anaknya Al-Walid bin Talal, orang terkaya nomor lima dunia. Yang mendirikan gedung tertinggi dunia nomor satu yang akan mengalahkan di Dubai, yaitu Kingdom Tower, tingginya 1,2 km hari ini, yang diperkirakan selesai 2018 itulah Al-Walid bin Talal orang terkaya nomor lima dunia dia punya duit orang mana yang gak bisa dibeli dengan duit zaman sekarang tentara-tentara bayaran manapun bisa didatangkan menuju ke sana dan dibayar betul tidak? Hah? bisa nggak menggunakan pemerintah ini? punya kemampuan sementara ayahnya Talal yang masih hidup sudah dipecat oleh Raja Salman dikeluarkan. Kenapa dikeluarkan? Salman melihat Talal ini track recordnya benar-benar mempermalukan Islam dan kaum muslimin Arab juga begitu. Arab tidak cocok dipegang oleh orang begini. Lalu saudaranya yang paling junior Pangeran Mukrin yang juga sudah tua pak ini sudah tua-tua semua tiga ini cuma anak-anak mereka sekarang itu punya power masing-masingnya nah kaum muslimin Pangeran Mukrin otaknya, hatinya penuh kiblatnya kepada Yahudi, kepada Amerika, sementara Salman sudah mempunyai karakter sendiri. Lalu hak menjadi putra mahkota berikutnya dialihkan dan dibayatlah anak kandung almarhum Pangeran Nayef yang sudah meninggal. Ini sudah saya jelaskan ya, yaitu Muhammad bin Nayef. Kemudian anak kandung dia sendiri setelah itu Muhammad bin Salman. Sekarang Bapak tahu enggak? para level anak-anak ini berpihak kepada ayah-ayah mereka yang juga sudah saling tidak senang menyenangi sesama mereka sekarang Muhammad bin Nayef mendatangi kabilah-kabilah yang ada di seluruh jazirah Arab, khususnya di Arab Saudi, untuk mendukung beliau. Muhammad bin Nayef memperkuatkan uh, militer dan tentara yang ada di tangannya untuk siap-siap bertembung dengan saudara-saudara para putra mahkota. Talal al-Walid bin Talal, apapun bisa dibeli, duitnya melimpah ruah, ya. Tentara-tentara bayaran se itu bisa dibelinya. Kaum muslimin yang kami muliakan, kekacauan hari ini sudah mulai tidak bisa disembunyikan dari kerajaan Arab Saudi. Dan Rasul mengatakan akan meninggal seorang raja Arab penguasa Mekah Medina. Tiga putra mahkota akan saling bertembung sesama mereka. Tidak seorang pun yang betul-betul memimpin Mekah Medina karena pemimpin Mekah Medina setelah itu adalah keturunan kandungku Al-Mahdi. Jelas? Jadi ini ciri-cirinya Bapak Ibu yang kami muliakan. Wafatnya seorang raja Arab yang menguasai Mekah Madinah. Kemudian mengeringnya sungai Efrat. Nah ini yang saya katakan tadi, sungai Efrat betul-betul telah kering total saat ini di Irak. Dan akan muncul gunung emas. Gunung emas ini menyebabkan seluruh laki-laki di dunia akan berdatangan ke sana dan berperang. Terjadilah apa yang kita sebut dengan perang dunia ketiga. Laki-laki seluruh dunia akan datang ke sana dan Nabi menganjurkan umatku jangan termasuk yang berperang ke situ kaum muslimin yang kami muliakan blok timur dan blok barat ini dinyatakan oleh George Walker Bush dalam pidatonya di Gedung Putih masih ada di YouTube di mana George Walker Bush mengatakan kita telah menangkap potensi emas yang sangat besar di negeri Irak. Amerika Serikat selaku polisi dunia akan pastikan emas itu aman, tidak jatuh ke tangan siapapun para penjahat-penjahat di bumi ini. <laughs> yang penjahat itu dia yang maling perampok itu dia ya pak setuju pak nggak setuju pun memang iya nah makanya Barack Obama dalam kebijakannya bulan Maret 2014 135 pasukan darat yang ada di negeri Teluk nggak jadi ditariknya ke Amerika Serikat padahal Amerika itu sudah terlalu berat beban untuk membiayai mereka pak cuma tetap dipertahankan kenapa persiapan untuk mengamankan gunung emas yang memang satelit sudah menemukannya ada di Irak. Persis seperti kata Nabi. Dan Nabi mengatakan, La taqumus yasir al furat. Tidak akan terjadi kiamat sampai mengering dulu sungai Efrat. Dan Efrat hari ini telah kering 100%. wala quwata illa billah. Ini sudah terjadi menjelang Al-Mahdi muncul. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, terjadilah perang dunia ketiga. Perang dunia ketiga. Wallahu alam, saya tidak dapat memastikan, tapi menurut Albert Einstein, perang dunia ketiga saat itu sudah tidak ada lagi teknologi. Apakah meteor duluan jatuh baru perang dunia ketiga? Atau bagaimana serahkan ilmunya pada Allah? Karena saya tidak percaya dengan pernyataan Albert Einstein. Bahwa dia menyatakan memang benar. Tetapi apakah terjadi sebelum meteor jatuh atau setelah meteor jatuh? Serahkan pada Allah. Yang saya percaya adalah hadis Nabi. Nabi mengatakan saat Al-Mahdi muncul sudah tidak ada lagi teknologi. Kalian akan berperang bersama Al-Mahdi menggunakan pedang. Senjata kalian adalah tombak dan panah. Kalian akan menunggangi kuda-kuda kalian. Kalian berlari dan berjalan di atas kaki kalian. ثم عدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم ini yang dijelaskan Nabi berarti Al-Mahdi pasti munculnya setelah jatuhnya meteor Michel Penn dan pakar-pakar astronomi dunia sepakat mengatakan meteor yang ada di ruang angkasa mengandung siderite. Siderite ini ketika menghantam atmosfer bumi kita akan menimbulkan medan magnet yang sangat kuat yang menyebabkan semua besi dan logam-logam yang ada di bumi terinduksi, lumpuhlah semua mesin-mesin yang ada. Mesin pesawat, mesin mobil, pabrik-pabrik industri segala macamnya lumpuh total dan siderite ini juga menimbulkan gelombang elektromagnetika yang sangat tinggi yang menyebabkan padamnya semua listrik yang ada di dunia dan signal-signal menjadi hilang. Dan ini kalau kita lihat fenomena kita sedang ada di tahun terakhir daripada arus sungai meteor di ruang angkasa apakah tahun ini terjadinya jawaban yang paling tepat dan paling ilmiah adalah wallahu a'lam syarat-syaratnya sudah nampak apakah sekarang tahunnya wallahu a'lam bisa jadi sudah keluar kita sudah merasa aman tiba-tiba jedum bisa jadi begitu. Serahkan ilmunya pada Allah. Yang jelas ayatnya ada, hadisnya jelas, dan tanda-tandanya juga sudah sudah ada. Kapannya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas persiapan kita apa? Itu yang penting, Pak. Kalau udah dekat kayak gini persiapan kita apa? Saya sarankan, Pak, yang punya punya duit yang punya punya duit nih, Nabi mengatakan saat Al-Mahdi muncul, kalian sudah kembali menggunakan uang dinar dan dirham dan kalian akan melihat uang-uang kertas kalian berserakan dimainkan oleh anak-anak tidak berharga Allahu Akbar salah satu nubuat Nabi yang unik Pak uang kertas itu baru ada berapa, tas, berapa tahun ini udah ada 300 tahun belum kan uang kertas itu mana pernah dikenal dunia sebelumnya mata uang manusia adalah emas dan teh perak uang kertas ini adalah akal bulusnya Yahudi yang dibuat sebagai bentuk kertas yang dinilai-nilaikan dengan harga emas ya supaya emasnya nggak dibawa-bawa jadi dianggap saja uang kertasnya ini sebagai tanda bahwa ini ada emasnya dibohong-bohongin kita selama ini pak dan kalian akan kembali kepada dinar dan dirham Amerika paham betul ini bahwa suatu hari nanti dolar akan dicampakkan oleh manusia euro akan tidak diakui oleh manusia. Uang-uang kertas-kertas yang ada tidak lagi diakui. Makanya sekarang Amerika, Yahudi, Rusia dan lainnya saling berlomba-lomba memperbanyak emas buat mereka, Pak. Salah satu yang diperas emasnya itu adalah emas terkaya di dunia itu Indonesia, Freeport. Freeport ini Pak, Masya Allah, mampu menghidupi setengah penduduk bumi ini. Kekayaan yang ada di Freeport itu Indonesia yang punya. Lagi dirampok oleh Amerika sekarang ini, kaum muslimin. Ya sudahlah. Memang bangsa pecundang. Kita berada di akhir zaman di periode keempat, nggak bisa berkutik kekayaan kita dirampok dirampas orang, hanya nonton saja. Yang uniknya dan yang sangat menyakitkan rakyat yang hidup sekitar Freeport miskin-miskin, Gak boleh dekat, sayang amat biaya pendidikan, ekonomi melejit, minyak mahal, segala-galanya tidak amburadul padahal kita sangat kaya. Indonesia ini Pak, mampu menghidupi bola bumi ini kalau seandainya lain miskin sebenarnya. Kekayaan kita nih Masya Allah Indonesia. Tapi betul kata Rasulullah, periode keempat, kamu dalam keadaan hina, harta benda kamu dirampas oleh musuh-musuh kamu dan mereka yang menikmatinya. Betul tidak? Betul tidak? Saya provokator loh Pak. Ya, saya hanya membacakan hadis. Bukan berarti ngajak Bapak, yuk kita perang. Ngapain juga ngajak-ngajak Bapak perang? Saya hanya mengajak Bapak, yuk kuatkan imannya, perbaiki amal solehnya, perdalam ilmunya, persiapkan fisiknya. Sebentar lagi kita akan hidup pada masa-masa berat. Orang-orang beriman yang amal solehnya banyak, yang fisiknya kuat, yang standby. Jadi yang punya punya uang tadi saya sanjur, saya kalau ia jatuh meteor dalam waktu waktu dekat ini, uang bapak yang banyak nyesel disimpan di bank. Saran saya, simpen cepat kepada Allah. Paham? simpankan cepat kepada Allah. Bawa keluarga pergi haji, mumpung masih ada teknologi. Mumpung masih ada pesawat, bawa keluarganya berangkat umroh. Hah? Pastikan Bapak memperbanyak ibadah dengan harta yang ada, tanah-tanah yang ada. Kalau sudah terdengar perang saudara terjadi di Arab Saudi, ya Allah bukan kita menginginkan, kita ingin Arab Saudi ini masih aman. Tapi nggak bisa kita lari dengan nubuat Nabi SAW. Kalau sudah terjadi Pak, saya anjurkan begitu. Uang-uang yang ada emaskan cepat Pak. Kalau Bapak merasa malu, merasa rugi untuk tabungkan kepada Allah Ya sudah tabungkan sendiri oleh Bapak. Jadikan emas, simpan di rumah-rumah bapak, letak di bawah tanah, cukup suami istri yang tahu. Ya, ya enggak apa-apa, saya juga realistis kok. Kan tidak semua orang bisa disuruh, ayo infakkan harta jalan-jalan Allah, kan enggak bisa semuanya begitu. Tapi setidak-tidaknya, Bapak secara ringan mulaikanlah ringan bersedekah. Kuatkanlah diri untuk berinfak. Harta-harta yang ada di bank, Pak, gak akan bisa Bapak tarik ketika teknologi musnah. Betul tidak? Bank-bank mengandalkan teknologi enggak operasionalnya? Iya, semuanya komputer, semuanya menggunakan listrik. Lah ketika komputernya sudah mati, signal-signal yang ada juga sudah hilang dan putus. Mengandalkan apa lagi? Uang-uang kertas yang Bapak harapkan anggaplah masih ada, itu pun sudah tidak lagi diakui orang akan kembali kepada emas dan perak. Kau muslimin hamba Allah yang kami muliakan, rumah-rumah sakit sudah pada enggak ada. Kenapa enggak ada? bangunannya ada tapi perobatan yang ada di rumah sakit mengandalkan teknologi enggak sementara semua teknologi musnah listrik enggak ada lah orang sakit itu kalau seandainya ada di gedung lantai 7 mau naik pakai apa lift udah bisa dipakai yang tinggal di apartemen apartemen dengan kasihan pak masa terjun payung tidak mau turun Nah, kaum muslimin, ini bayangkan Pak, suasana ketika itu sudahlah kelaparan di mana-mana, air terputus, air air keran kita menggunakan teknologi enggak? Hah? Air pump menggunakan teknologi enggak? Iya. Ketika teknologinya musnah, enggak ada air yang mengalir ke rumah bapak. Sebenarnya sudah saatnya Bapak mempersiapkan sumur-sumur alami seperti zaman dulu di rumah masing-masing. Pakai ember. Atau siapkan saja. Dan ini enggak ada ruginya. Nah kalau muslimin yang kami muliakan, coba bayangkan. Dulu kita dimanja dengan uh, kompor listrik dimanja dengan kompor gas dan segala macamnya. Besok nggak bisa lagi diproduksi, ditambahkan gasnya, mesin-mesinnya, pabrik-pabriknya sudah mati semuanya. Mungkin saja, bukan mungkin jadi Bapak Ibu sudah mulai masak pakai batu aki. Atau pakai ya kan? Kembali ke zaman dulu. Wallahu a'lam. Hanya kita beriman dengan dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Summa utum min haitsu badatum wa utum min haitsu badatum wa utum min haitsu badatum." kaum muslimin hamba-hamba Allah kami muliakan nah kita kembali menjelang kemunculan Al-Mahdi ini ini tanda-tanda alam yang nggak bisa dibuat-buat keadaan sosial dan politik yang bisa dikarang-karang ya kan dan tanda yang paling nyata adalah seorang lelaki yang sedang berada di Madinah Al-Munawwarah lari lari dengan menggunakan jalur darat berjalan kaki kenapa dia lari dikejar oleh 300 pasukan darat yang datang dari Damaskus Rasulullah dalam hadis sahih menyebutkan mereka adalah pasukan Sufyani yang ingin membunuh lelaki ini lelaki tersebut sedang di Madinah Entahlah apakah dia datang ke Madinah untuk umroh atau apa, ya. Tetapi yang jelas keberadaannya terendus di Madinah lalu dia dikejar untuk dibunuh. Dia tahu dirinya yang dikejar, dia lari. Kaum muslimin yang kami muliakan Saat dia lari yang mengejarnya tahu bahwa dia sudah keluar dari Madinah Langsung dikejar Macam Nabi Musa dikejar oleh Fir Fir'aun Saat Al-Mahdi ini sampai di Al-Baida dia tahan seluruh kepenatannya, kelelahannya, dia terus melanjutkan perjalanan ke Mekah, minta perlindungan kepada Rabbul Bait. Kaum muslimin yang mengejarnya sampai di Al-Baida. Al-Baida itu di mana? Perbatasan antara Madinah dengan Mekah, dekat dengan Zulhulaifah. Kaum muslimin saat itu yang mengejar sampai di Al-Baida 300 orang ini satu kota itu Allah jadikan terbelah dan tenggelam masuk gedung-gedungnya rumah-rumahnya penduduk yang ada di situ termasuk 300 orang ini 299 nya tenggelam semuanya saat Penduduk Mekah mendengar adanya penenggelaman bumi di Al-Baida. Jangankan mereka Pak, kita aja udah paham hadisnya sahih dari Nabi bahwa berarti sudah ada laki-laki yang dikejar dan laki-laki itu pasti sudah sampai di Mekah. Inilah yang kita nanti-nanti Al-Mahdi. Inilah yang kita tunggu-tunggu Al-Mahdi. Maka serentak penduduk Mekah yang sudah merindukan kedatangan Al-Mahdi ini untuk mereka bayat menyebar. Coba cari di nomor rumah penduduk siapa yang kedatangan tamu ciri-cirinya begini mencari menyebar seluruhnya. Padahal laki-laki tersebut mencoba menundukkan wajah. Dia faham bahwa ini adalah tanda-tanda Al-Mahdi. Sementara dia nggak siap untuk diangkat sebagai Al-Mahdi. Dia pun tawaf. Dalam tawaf itu ada beberapa orang yang yang, yang mengawasinya. Semua ciri-cirinya mirip dengan dia. Semua gaya-gaya bentuk fisiknya dan juga akhirnya dia ditangkap Diperhatikan betul, kamu yang baru masuk Mekah kan? Kamu dikejar kan? Uh, udah tenggelam di sana penduduk yang uh, 300 orang mengejar kamu kan? Akhirnya dia dipaksa mau mengakui bahwa semua kejadian itu adalah dia orangnya. Untuk dibayar, dia mencoba mangkir. Dan dia mengatakan kalian salah orang, bukan saya orangnya. Nah, pada malam harinya barulah yuslihullahu fi lailatin besoknya dia siap dan menerima amanah untuk diangkat sebagai pemimpin seluruh umat Islam satu bumi ini. Dialah Al-Mahdi itu. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Jadi <clears throat> masa beliau di muka bumi ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Kemunculannya adalah dalam usia 40 tahun. Kemunculannya dalam usia 40 tahun. Hanya ketika dia sudah menjadi khalifah dalam suasana, suasana tenang dan nyaman, tujuh tahun saja. Di sini berapa tahun? Wallahu alam. Saya tidak bisa menemukan kepastian waktunya berapa tahun. Apakah ini tiga tahun, apakah ini lima tahun, apakah ini beberapa tahun? Allahu alam. Saya tidak tahu. Hanya di sini dipastikan sejak dia resmi menjadi khalifah. Cara menandakan dia resmi menjadi khalifah gimana? Matinya Ya'juj dan Ma'jud dimusnahkan oleh Allah Bumi kemudian mutlak dalam kekuasaan Islam Agama Yahudi sudah habis semuanya Dihabis oleh Nabi Isa, Al-Mahdi dan orang beriman Kemudian agama Nasrani Dihancurkan palang-palang salib oleh Nabi Isa AS Kemudian seluruh orang Nasrani berbondong-bondong menyatakan Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan Rasulullah Ya, Adapun Isa jadi jadian yang muncul di mana di Jombang ya. ya. Gak tahu diri itu Pak. Isa kayak gitu jebak nantangin ulama lagi ngaku sebagai Isa Isa itu munculnya dalam hadis-hadis yang sahih di Damaskus ini Jombang bandingin Jombang Damaskus Damaskus Suriah di masjid yang ada Manaratul Bayudha menara putihnya dan itu adalah masjid Jami Amawi yang memenuhi syarat itu sekarang ini Damaskus Kemudian dia turun di waktu teknologi dah nggak ada Nabi Isa itu. Dia turun di malam hari gelap ketika waktu subuh sudah masuk sementara Al-Mahdi sudah suruh orang komat di masjid. Dajjal di luar dengan bala tentaranya mengepung masjid. Isa turun diapit oleh dua malaikat yang masing-masing malaikat bersayap. Isa meletakkan telapak tangan kanannya di pundak sebelah kiri malaikat yang di sebelah kanannya. Dan dia meletakkan telapak tangan kirinya di pundak sebelah kanan malaikat yang ada di sebelah kirinya. Dia pun turun seperti ini. Turun Kemudian semua orang yang bersama Al-Mahdi sudah sangat yakin Memang inilah waktu yang dijanjikan dalam hadis Mereka pun menyambut kedatangan Isa dengan penuh sukacita Al-Mahdi langsung mundur ke belakang Mempersilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam Sebagai tanda pemuliaan dan penghormatan Isa menolak, tidak, kamat tadi untuk engkau Engkaulah imam untuk zaman sekarang Saya hanya pendampingmu Saya hanya penolongmu Saya adalah asistenmu Silahkan Al-Mahdi pun menjadi imam. Salat subuh berlangsung dengan khusyuk. Kaum muslimin yang ada di soft-soft kaum muslimin di masjid jami yang terkepung itu sudah tenang. Isa Al-Masih satu-satunya manusia yang mampu menghabisi dajjal sudah di tengah-tengah kita. Senangnya hati orang beriman, Pak. Saat solat subuh selesai, mereka berzikir. Ketika matahari terbit, syuruk selesai, Dajjal berhasil menghancurkan pintu gerbang Masjid Jami' Amawi kaum muslimin Dajjal masuk dengan penuh gaya dan sombongnya bala tentaranya yang, yang juga kuat-kuat muda-muda perkasa-perkasa dengan pedang terhunus mereka siap untuk membantai Al-Mahdi dan orang-orang beriman yang sudah tinggal sedikit di dalam masjid itu kaum muslimin yang kami muliakan semangat membunuh mereka sempurna Pak dia menganggap inilah akhir daripada masa umat Islam itu ada sang pemimpin Al-Mahdi sudah akan disembelih dan dibunuh oleh sang dajjal dan oleh mereka kaum muslimin yang kami muliakan ternyata Isa sudah ada di situ saat dajjal berhasil mendobrak pintu masjid Jami Amawi mereka masuk dengan penuh kesombongan Isa pun berdiri di tempat duduknya dan dia menghadap ke arah dajjal yang datang saat Isa saat dajjal melihat Isa alaihissalam sudah ada ku ketakutan nampak betul pada Dajjal dan dia bergetar menjerit di tempat kenapa kata Rasulullah tubuhnya meleleh dengan melihat Isa seperti melelehnya garam yang masuk ke dalam ah, air meleleh Dajjal menjerit kesakitan oh, dengan menyaksikan Isa alaihissalam itu belum diapa-apain oleh Isa sudah meleleh duluan Kata Rasulullah, kalaulah Dajjal tidak lari, maka dia akan menjadi cairan yang menggenang di lantai. Dajjal pun lari. Dengan kesaktian yang dia miliki, dia sampai di ujung ufuk timur. Allah berikan kepada Isa kemampuan di atas Dajjal. Isa sudah menunggu di situ. Mau kemana boy? ya, lari ke ufuk barat sudah menunggu Isa. Dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan Dajjal lari ke pintu Lut Palestina dan Isa tidak lagi menyia waktu langsung dihujamkannya tombak yang ada di tangannya tebus jeritan kematian Dajjal ini kaum muslimin menandakan akhir daripada sang penjahat terbesar di bumi ini secara mutlak Dajjal mampus tombak yang bergelimang dengan darah langsung diperlihatkan oleh Nabi Isa kepada Al-Mahdi dan orang-orang beriman termasuk Yahudi-Yahudi para pengikut dan para tentara Dajjal menyaksikan bos besarnya sudah keok sudah koit mati apalagi yang memegang adalah manusia pasti lebih hebat nih daripada bos besarnya. Dajjal itu pak, kesaktian dimilikinya. Jangan bapak tanya pak. Seluruh dukun sebumi ini akan langsung sujud dan menganggap inilah raja besar mereka dan bahkan Tuhan mereka. Malam nanti kita akan bicarakan khusus tentang masalah Dajjal di Masjid Bintaro. Saya nggak yakin hari ini kita sanggup menyampaikan masalah Dajjal. Saya tidak yakin. Kenapa? Pembicara masalah Dajjal secara spesifik maksud saya ya, secara spesifik ya, ini ada pembicaraan khusus lagi. Insya Allah kalau bisa pertemuan ke depan kita bukan bicara masalah dajjal lagi. Nah, kalau saya sarankan dajjalnya nanti dengarkan di Masjid Raya Bintaro nanti malam. Untuk masalah Al-Mahdi kita sudah tuntaskan di sini siang ini dan kaum muslimin yang kami muliakan saat itu seluruh orang-orang Yahudi hilang semangat tempurnya. Lepas semua senjata-senjata mereka, lari tunggang langgang menyembunyikan diri di mana-mana tempat mereka bisa sembunyi. Inilah dia pengecutnya Yahudi itu, Pak. Lihat dalam Al-Quran firman Allah la tajidan nasa asyad dan nasi hayatan ya engkau benar-benar akan dapatkan manusia yang paling rakus untuk hidup adalah Yahudi bahkan setiap mereka berpikir kalau umurnya bisa seribu tahun jadi Yahudi itu bangsa paling penakut di muka bumi ini adalah Yahudi dengar petasan aja mungkin kencing di tempat dia tuh aslinya gitu makanya Yahudi ini pak paling-paling mengandalkan drone terbang kemana-mana bagi mereka kematian adalah akhir dari segala-galanya makanya Allah tantang kalau kamu memang yakin surga itu untuk kalian kenapa kalian tidak rindu kematian semua orang Yahudi itu cinta hidup pak dan mereka menyaksikan Dajjal sudah nggak ada merasa lemas tulang belulang mereka lari sembunyi Ibadah Allah dimanapun mereka bersembunyi langsung alam benda tempat mereka bersembunyi berbicara ya muslim hadza yahudiyun warai ta'al faqtulhu hai hey muslim sini di belakang saya ada Yahudi ini kutu busuk ini sembunyi di belakang saya sini tangkap dia bunuh orang muslim datang ke situ lihat Yahudi <laughs> mampus dah sembelih Kemanapun sembunyi, alamnya bicara. Bendanya bicara. Illal ghurqat. Hmm, ini dia. Kecuali pohon ghurqat. innaha syajarul Yahud. Sesungguhnya ghurqat itu adalah pohonnya Yahudi. Ghurqat diem aja ketika Yahudi sembunyi dalam kebun Ghurqat. Nah, pak Ini hampir masuk tahun ke-12 di mana pohon horkot telah ditanami oleh pemerintahan Yahudi di Israel ya 12 tahun hampir 12 tahun yang lalu tingginya pohon 2, 2 juta pohon Pak. Siapa yang naik menjadi perdana menteri yang baru nambah lagi sekian puluh ribu batang pohon. Sekarang ini Pak luasnya pohon horkot itu Bapak lihat sendiri deh di internet. Udah tinggi-tinggi, udah ada yang sampai 16 meter. Kayaknya udah siap itu untuk disembelih Yahudi di sana bangsa kera, babi dan monyet ini kaum muslimin sudah saatnya akan menerima akhir daripada keberadaan mereka. Kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Lalu kaum muslimin tahu di mana persembunyian mereka yang terakhir. Mereka pun langsung menuju ke kebun kebun pohon warqah. Saat mereka masuk ke situ Pak, benar-benar penakut tuh makhluk orang-orang Yahudi. Mereka persis seperti kepinding yang sembunyi. Asal dibuka, dilihat ada Yahudi, habis. Disinilah habisnya Yahudi sehabis-habisnya. Tidak satu ekor pun orang Yahudi yang tersisa. Orang Nasrani diajak oleh Isa, kalian salah selama ini. Saya bukan anak Allah saya adalah seorang nabi dan rasul Allah. Agama yang benar adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Isa pun menghancurkan seluruh palang salib tanda kebatilan ketuhanannya yang diklaimkan oleh pihak gereja selama ini untuk dirinya. Saat itu orang-orang Nasrani satu bumi ini mengikrarkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Mahdi dan Nabi Isa langsung dikejutkan dengan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kaum muslimin yang kami muliakan. Ya'juj dan Ma'juj ini kata Allah di dalam hadis kursi bahwa tidak satupun manusia di bumi ini sanggup melawan Ya'juj dan Ma'juj ini karena jumlah mereka kata Rasulullah sangat banyak. Bayangkan Pak, saking banyaknya jumlah Ya'jud Ma'jud ini, gurun Sahara, padang pasirnya, jazirah Arab itu luas nggak? Luas nggak? Rasul menyebutkan tertutupi oleh banyaknya jumlah mereka. Bagaikan hutan manusia gurun Sahara itu. Ya'jud Ma'jud semuanya. Masya Allah. Bahkan kata kata Allah di dalam hadis eh, kata Rasulullah SAW, Allah berfirman, Hai Isa, hari ini tidak ada satupun manusia yang sanggup mengalahkan Ya'jud dan Ma'jud. Kata Rasulullah SAW, perbandingan banyaknya Ya'jud Ma'jud itu dengan kalian, setiap seribu manusia 999 nya adalah Ya'jud dan Ma'jud dan satu kalian. Macam mana nak melawan Ya'jud dan Ma'jud? Makanya Isa al-Mahdi orang-orang beriman diperintahkan oleh Allah larilah kalian ke atas gunung Tursina. Saya merasa unik Pak. Di dalam hadis-hadis Nabi menyatakan ada empat tempat yang dijaga oleh Allah dari Dajjal. Yaitu Mekah, Madinah, kawasan Masjidil Aqsa, kemudian Gunung Tursina. Di mana Musa menerima wahyu di gunung itu di mana sendal musahaf dilepaskan ketika akan naik ke situ dan ternyata Dajjal pun powernya, kekuatannya, magic hitamnya tidak mampu menembus wilayah Gunung Tursina ini. Dan di sini pula lah Isa diperintahkan Allah dan Al-Mahdi orang beriman untuk mengisolasi diri daripada ditangkap oleh Ya'jud dan Ma'jud. Keberadaan Isa di atas gunung tersina Al-Mahdi dan orang beriman kelaparan, kehausan. Sejauh mata mereka memandang ke daratan yang ada di bawah, ya Ma'juj seluruhnya Pak, bagaimana mau turun? Allah seolah membentengi dengan benteng gaib satu gunung Tursina itu. Sehingga Yajud Ma'jud tidak bisa naik ke atas. Padahal mereka melihat ada orang beriman, ada Isa al-Mahdi. Mereka ingin bunuh, tapi Allah tidak izinkan mereka bisa masuk ke atas. Nah saat itulah Isa angkatkan tangan tinggi-tinggi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah seperti Rasul mengangkat tangannya waktu perang Badar. Ya Rob, hanya Engkau yang mampu menghabisi Yajud Majud ini. Habisilah mereka ya Rabbal Alamin. Allah kabulkan. Seluruh ulat-ulat belatung kuman-kuman bakteria yang berbahaya ya seluruhnya datang menggeroboti tubuh Yajud Majud entah dari mana datangnya mereka menggelepar seluruhnya kemati. Serentak satu bumi ini yajud majud mampus. Bumi ini langsung menjadi busuk. Dan kuman-kuman bakteria, virus, sebagainya berterbangan. Kata Rasulullah, kalau kalian melihat saya itu burung-burung merendah sebentar ke dekat bangkai itu, mereka pun ikut mati. Saking berbahayanya dari virus akibat bangkai-bangkainya yajud dan majud ini. Masya Allah, Isa pun kembali mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Ya Sementara manusia sudah sepi Pak. Kenapa sepi? Sudahlah sebelumnya Dajjal muncul sudah banyak yang meninggal dunia karena benturan meteor, karena peperangan-peperangan segala macamnya. Tambah lagi dengan perang Malhamah Al-Kubra. Sedangkan Al-Mahdi dengan orang beriman saja jumlahnya cuma tinggal ribuan dalam salah satu sebuah hadis Hasan. Cuma ribuan lagi kaum muslimin sepi sekali orang Arab memang memang sepi sekali kaum muslimin setelah itu Yakjud Makjud siapapun manusia yang mereka jumpai selain mereka mereka sembelih pak mau orang tua mau perempuan mau anak-anak sedangkan uh, apa <clears throat> eh, Hasan si Basar asar saja tega melakukan kejahatan itu apalagi Yakjud Makjud yang memang gak punya hati gak punya perasaan memang hobinya membunuh burn to kill Siapapun dijumpai selain Najib Majud, mereka pasti habisi. Makin sepi orang Arafah. Kau muslimin, saya enggak pandai menjawab karena ada yang bertanya Ustaz, Najib Majud sampai enggak ke Indonesia? Mereka sampai enggak ke Malaysia? Jawaban saya dan ini adalah jawaban yang paling paling aman, jawaban yang paling pasti dan tidak ada lagi pertanyaan di belakangnya adalah entah. Saya enggak mampu jawab sampai nggak ke Indonesia atau bagaimana itu saya nggak mampu jawab maka yang paling aman itu adalah entah selesai jangan tanya lagi kalau ada yang mengatakan itu sampai dari lente mana dari kitab mana yang baca baik kaum muslimin yang kami muliakan yakjud dan makjud. silakan nanti tafadhol iqra alkitab kitab Allah datangkan dari langit entah dari mana sumbernya burung-burung besar yang mana bentuk leher dan besarnya leher itu persis seperti leher-leher onta kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumlah mereka yang datang tiba-tiba menjadikan langit yang terang benderang siang hari langsung gelap gulita tidak ada satu cahaya matahari pun yang tembus betapa banyaknya jumlah burung-burung besar itu Pak burung itu menukik ke bumi. Satu ekor burung mengangkat bangkai Ya'jud Ma'jud tersebut. Di ke kemana itu bangkai Ya'jud Ma'jud? Di mana sebenarnya burung sebanyak itu dan sebesar-besar itu Allah sembunyikan? Semua pertanyaan ini Pak, jawabannya adalah entah. Bukan urusan kita. Cukup kita baca hadisnya, kita imannya ini akan terjadi, tapi nggak usah banyak Tanya, di mana sekarang? Mau dibawa kemana bangkai itu? Memangnya kalau tahu gunanya apa? menghabiskan waktu aja. Intinya bumi habis dari bangkai Yajud dan Majud. Yang tersisa berserakan adalah serpihan-serpihan daging-daging Yajud darah-darah mereka yang sudah berjatuhan dari tubuhnya. Dan ini menunjukkan bumi juga menjadi kotor Nabi Isa mengangkat tangan kembali berdoa, Allah pun menurunkan hujan lebat tiga hari tiga malam. Setelah itu bumi kembali menjadi cingklong, cingklong kinclong, kinclong. Bumi kembali menjadi clear, bersih. Jazirah Arab sungai-sungainya mengalir. Tanah-tanah Arab kemudian menghijau dan Arab kembali menjadi subur makmur khilafah Islamiyah dipegang oleh Al-Mahdi. Timur sudah tidak berkuasa, Islam sepenuhnya menguasai seluruh timur. Barat sudah tidak berkuasa, seluruh barat sudah habis dalam malhamah Al-Kubra. Ya, Islam penguasa mutlak muka bumi ini. Rasul mengatakan kekayaan kalian melimpah ruah. Ya iyalah, emas itu pak, masya Allah. Ketika Al Mahdi naik, rakyatnya dipersilakan ambil emas di gudang sana berapa mau. Berapa mau kayak orang ambil pasir aja pak? Ambil. Saat itulah orang yang ingin bersedekah pada yang lain dan menolak semua orang pak. Ada di antara kalian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dalam dua genggam <coughs> tangannya ini berisi emas yang menjulang. <coughs> Diserahkan pada tetangganya. Pak, ini silakan Pak, ini hadiah dari saya. Terima ya Pak ya, terima ya. Apa kata tetangganya? Terima kasih banyak. Kamu orangnya baik banget. Tapi di belakang di dapur saya udah scan karung, saya nggak mau nggak tahu mau diapain. Emas Pak, hari ini cincin saja sini bisa bunuh-bunuhan orang. Ya, anting-anting kecil saja bisa putus persaudaraan. Betul nggak? Saat Al-Mahdi itu muncul, emas itu suka hati mau diambil berapa, dipersilahkan oleh Al-Mahdi sang imam, sang khalifah, tuh ambil ke gudang, ente perlunya berapa? Ada kata Rasulullah yang ambil dengan jubahnya masukkan, bawa pulang. Emas loh pak, bukan simas, emas. Memang melimpah ruah kekayaan di sini, tapi jumlah manusia sudah sedikit. Satu lagi, orang-orang sebenarnya minat mereka kepada dunia juga sudah sudah orang udah yakin banget ini udah deket mau kiamat bapak aja dengarkan pengajian ini sudah boleh banyak mengalami perubahan ya selera bapak kepada dunia tidak setama dulu ya kan selera bapak mempersiapkan akhir akhirat walaupun begitu haram juga bagi bapak mengabaikan dunia dunia ini salah satu motivasi membuat saya berbeda dengan yang lain-lain. Orang pada bertanya kepada saya, Ustadz, Ustadz ini aneh lah. Aneh kenapa? Ustaz mengatakan kiamat udah dekat, kiamat dekat. Tapi Ustaz nyata anak banyak-banyak. Lahir anak saya yang kemarin satu Muharram 1437, anak yang ke-14. Ya. Eh Pak, satu Rabiul Awal lahir anak ke-15. Nah, Masya Allah Ustadz, Ustadz juga mendirikan pesantren Madrasah Mula Zama, Pesantren keulamaan yang menghidupkan sistem salafus soleh dulu Bagaimana melahirkan ulama-ulama dengan cara Madrasah Mula Zama ini Kan udah deket kiamat Pak Ustadz Targetnya kan 7 tahun per satu tingkatan Iya saya bilang Ini kan udah dekat Pak Ustadz Saudaraku Justru saya termotivasi dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kalian mendengarkan besok sudah pasti kiamat terjadi hari ini masih ada satu butir biji kurma yang dapat kalian tanam tanam hari ini niatkan ini adalah takarub kalian untuk kepada Allah Subhanahu wa taala niatkan ini menjadi ibadah buat kalian lakukan padahal kurma kan kita tahu 3 tahun 4 tahun 5 tahun yang akan datang baru bisa dinikmati Nah ini besok mau kiamat, hari ini masih nanam biji, tanam, lakukan. Saya walaupun begini Pak, perkara-perkara yang dapat saya lakukan hari ini saya akan lakukan dan saya tidak menunda-nunda waktu. Selagi itu baik, selagi itu berguna, apalagi inilah bentuk prestasi dan amal yang dapat kita buat hari ini. Ustaz, ini malah adik saya sendiri yang nanya kepada saya. Udah, untuk apa lagi beli tanah? Udah mau kiamat ini? Saya katakan, tanah ini untuk apa? Untuk kita atau untuk agama Allah? Iya, ya untuk agama, udah. Tapi kan kita cukuplah ngontrak tempat yang ada segala macamnya, saya katakan. Kita kan tahu, mana-mana kontrakan untuk pesantren nggak efektif. Nggak efektif, kita nggak berani bangun apa-apa, kita nggak berani buat apa-apa. Ah, siapa tahu nanti sedang tengah kontrak, saya mau pakai ini rumah udah bubar. Padahal kita ini untuk pendidikan. Satu. Yang kedua saya katakan kalau kita terima wakaf, Sumatera Barat itu bermasalah dengan wakaf Pak. Bapak tahu nggak? Sumatera Barat itu ber bermasalah dengan wakaf. Terima-terima wakaf, tak tahu anaknya nuntut, bubar. Ini berat Pak. Makanya wajar kalau Rasulullah SAW pas waktu datang ke Madinah, banyak yang mewakafkan tanah sama beliau. Beliau tahu nggak? Saya mau beli tanah katanya. Saya mau beli. Akhirnya di mana ontanya berhenti, tanah itulah yang dibeli oleh Rasulullah SAW. Dan ini saya pakai prinsip ini di Sumatera Barat. Beli tanah lebih aman. Emang Ustaz punya duit? Enggak, tapi duit saya banyak. Sama siapa? Di kantong-kantong rumah. Saya minta pada umat, ayo kita beli tanah itu untuk agama Allah. Tabungan Bapak, jaminannya untuk Bapak kembali ke eh, hasilnya. Kaum muslimin akan muliakan Walaupun ada dekat kiamat, lakukan Apa yang terbaik yang bisa Bapak lakukan Yang kerja di kantor Lepas dengarkan pengajian ini Maunya makin giat kerja di kantor Tapi jujur dalam bekerja Amanah dengan waktu Setiap ada urusan agama Prioritaskan urusan agama ya Allah sholah, ya Allah sholah Apapun pekerjaan Bapak berhenti, stop dulu Pergilah kejar berjemaah ke masjid Apapun kesibukan kita, meeting atau apapun saja, setiap ada urusan agama, prioritaskan urusan agama. Kaum muslimin, penghasilan Bapak yang ada di toko-toko, yang ada di kantor kan, yang ada di di pasar-pasar, penghasilannya maka tirulah Abdullah bin Abbas menyatakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma sepertiga dari total penghasilan kami jadikan untuk tabungan akhirat kami. Sepertiga kami jadikan untuk kami nikmati sekeluarga. Sepertiga untuk pemutaran usaha. Begitu kaum muslimin yang kami muliakan. Hamba-hamba Allah yang saya cintai, jadi ketika kita sedang mendengarkan kajian ini, yang harus wujud pada diri kita adalah semangatnya para sahabat. Sahabat itu Pak yakin kiamat itu ya terjadi pada zaman mereka. Seperti kata Umar pada Rasulullah, ya Rasulullah, itu orang saya yakin itu dajjal. Izinkan saya membunuhnya. Nah, Bapak kan tahu, dajjal hanya muncul di akhir zaman. Mau tidak mau secara tidak langsung sahabat Umar bin Khattab ini yakin ini adalah akhir zaman itu di mana akan terjadi kiamat. Dan Nabi tidak membantah keyakinan Umar. Nabi tidak mengatakan salah ente Umar. jatuh nak nanti. Nabi tidak mengatakan begitu. Hei Umar, kalau itu memang dajal, maka ente tidak akan mampu membunuhnya. Tidak seorang pun di antara hamba Allah di bumi ini yang sanggup membunuh dajal karena wewenang untuk membunuh Dajjal telah Allah limpahkan kepada satu orang saja manusia yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Dia adalah saudaraku Isa salam. Jadi ente percuma, kuat pun badan ente, ente nggak akan sanggup melawan tuh Dajjal. Itu kalau dia Dajjal Umar. Kalau dia bukan Dajjal, lalu untungnya buat ente bunuh orang apa? Gitu ya Rasul. Ya udah nggak usah. Tapi kata Umar, sampai meninggalnya Umar bin Khattab, dia masih mengatakan, saya sangat yakin Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Lah kaum muslimin yang kami muliakan, pernyataan Umar bin Khattab ini dinyatakan sama oleh Bunda Aisyah, Abu Dhar al-Ghifari, Sofia, ya. Ibarat Allah yang kami muliakan, Hafsah juga mengatakan, sahabat-sahabat juga banyak yang meyakini bahwa Ibnu Said itu adalah dajjal. Jika tidak dajjal minimal dia adalah kaki tangan Dajjal atau salah satu bentuk kekuatan kesaktian Dajjal. Wallahu alam. Nah, ini menandakan apa? Sahabat-sahabat itu sangat yakin kiamat itu terjadi dekat dengan masa mereka. Keyakinan mereka ini berdampak positif. Apa yang terjadi pada para sahabat? Power mereka untuk beraktivitas di kehidupan ini, mereka keluarkan seluruhnya Selagi masih ada waktu, selagi masih tenang keadaan, mereka berjuang habis-habisan dalam kehidupan dunia ini untuk memperbanyak tabungan amal soleh mereka. Ini yang muncul Pak, semangat mempersiapkan kehidupan akhirat dengan memakai dunia yang masih aman. Sahabat-sahabat gunakan semua waktu mereka. Dan ini harus kita ambil pelajaran dari mereka Pak. Jangan sampai dengarkan kiamat lalu seluruhnya menjadi lemes. Besok-besok ajukan surat pengunduran diri dari perusahaan. Ditelepon oleh atasannya. Kenapa dia mengundurkan diri? Ente, ente dengarin dia ceramah Ustaz Zulkifli Umar di Youtube. Udah mau kiamat tahu. Bukan begitu kau muslim. Sebagaimana tidak pantas kita katakan kepada anak, -anak bujang kita, anak, anak gadis kita. Nah, enggak usah kamu lanjutkan kuliahmu. Ijazah sudah enggak berguna, sudah mau kiamat. Enggak begitu, Pak. Tidak. Makanya sekali lagi, ketika kami menyampaikan ini, kami menyampaikan dengan penuh perbedaan. Perbedaannya adalah justru setelah mendengar ini, dengarkan nasihat Rasulullah. Semakin bersemangatlah untuk hidup dan manfaatkan waktu dalam hidup ini buat menjadi manusia yang paling banyak dan paling berat timbangan amal solehnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Berjuang fullah untuk Islam, pikirkan Islam apa bisa dibuat, dakwah apa, pembangunan untuk pesantren mana, apa yang bisa dilakukan, Al-Quran berapa yang kita baca dan zikirnya segala macamnya lakukan kaum muslimin. Lalu baik-baiklah kan hubungannya dengan istrinya. Jangan zalimi istri, jangan caci maki istri, jangan hinakan istri, jangan telantarkan istri, jangan sok lagi di depan istri. Lembut-lembutlah dengan istrinya. Baik-baiklah jadi suami. Ha? Mulut ini jadikanlah mulut yang menyenangkan hati orang lain. Sudah cukup stop berdustanya itu sudah cukup. Kulu kaulan sadida Yang hobi mutuskan tali rahmi kemana-mana Habis ini pak Upayakan, pastikan datangi orang itu e, Jambangi dia Assalamualaikum Peluk dia Wahai kandaku Wahai adindaku Wahai ayah mertuaku Ya Hubungkan kembali tali rahmi kita Yang punya utang Saya anjurkan Bayar cepat pak Kalau memang ada pembayarnya Bayar cepat utang di bank seabrek-abrek tanah dibiarkan lumpuh, jual tuh tanah tutup utang ke bank apalagi yang banknya bank ribawi bank konvensional nauzubillah kaum muslimin yang kami muliakan ini dia motivasi yang kita bangun untuk umat dan alhamdulillah Tentu saja sebanyak orang yang cinta, ada juga orang yang benci. Yang masuk ke FB kami, Pak, membludak alhamdulillah, banyak mengatakan kami setelah mendengarkan kajian Ustadz semakin bersemangat untuk menjalani hidup di atas agama. Ini yang saya mau, Pak. Ini yang saya inginkan. Ya, bukan malah hilang semangat hidupnya, tapi semakin semangat Bapak hidup. Cuman hidup menjadi manusia yang berbeda. Menjadi manusia yang yang fokus untuk mengejar akhiratnya dan memakai dunianya. Baik, uh, soal jawab insya Allah kita bukakan kepada Bapak dan Ibu tentang masalah Sang Al-Mahdi kalau ada pertanyaan. Ingat, pertanyaan yang saya layani adalah yang berkaitan dengan akhir zaman. Saya tidak melayani pertanyaan berkaitan dengan fikih. Apalagi masalah-masalah khilafiyah. Saya tidak layani, mohon maaf. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. khawatir masalah waktu waktu datangnya yang kalau nggak salah Ustaz pernah menyebutkan eh, siapa itu yang menunjuk pada waktu tertentu itu sudah saya batalkan Ah, itu dulu. Makanya saya katakan pada Bapak, seorang yang munsif dalam menyampaikan ilmu, ketika dia tahu bahwa ilmunya yang lama telah dibatalkan oleh ilmunya yang baru dengan dalil yang lebih jelas, yang lama itu wajib dimansuh dan dinyatakan pada umat. Berarti Bapak ketemu uh, apa tuh video saya yang lama itu. Ya, itu sudah sudah saya batalkan di mana-mana. Ya, Pak ya. Dan itu bukan mutawatir pun saya katakan tidak mutawatir. Nah, salah dengar Bapak tuh. Ya. Baik, silakan ada yang lain. Silakan ada yang lain. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, hmm. penting ya? Penting nggak? Nggak nggak penting, masalah ditanyakan. Siapa nama kecilnya, asal usulnya, lahirnya di mana itu nggak penting, pak bahaya dajjal aja dan cara selamat dari dajjal itu yang penting ya coba-coba tanyakan sesuatu yang yahumuk yang engkau anggap penting yang akan menambah iman yang akan ya soalnya kalau ditanyakan masalah nama apa wah khilafiyahnya tinggi banget dan banyak unsur-unsur khurafat di situ oleh karena itu nggak pantas tuh dijawab ya. silakan nah Assalamualaikum Nah, masya Allah. Judul besar kita pada pertemuan mungkin saja pertemuan berikutnya boleh ya amalan-amalan akhir zaman kita jadikan ini judul utama kita di sini insya Allah taala amalan-amalan akhir zaman maksudnya apa persiapan-persiapan apa yang dianjurkan Nabi untuk kita lakukan ya Nah, saya berharap uh, Bapak bawalah orang-orang terdekat kita untuk hadir dalam pengajian kita tentang amalan-amalan akhir zaman. Ya, amalan itu pada kitanya sama semua, hanya saja ada yang khas untuk menghadapi huru hara akhir zaman yang banyak manusia tidak tahu dan jarang dai menyampaikan. Sementara kita akan bacakan satu demi satunya hujahnya. Ya, taib insyaallah ta'ala. Di buku zikir akhir zaman itu ada coba sebenarnya untuk menghindari dari dajjal, ada enam langkah yang di, diberikan pilihan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya larilah kamu ke Mekah dan ke Madinah karena itulah tempat yang dajjal tidak akan bisa memasukinya. Tidak fisiknya, tidak pula magic kekuatannya bisa memasuki Mekah dan Madinah. Taib. Ya, silakan Pak. Ibu-ibu yang di bawah bisa mengajukan pertanyaan melalui tulisan ya, seperti ini contohnya. Ya, silakan. Ya, ya. Terus apakah di Indonesia ini perusahaan itu terlibat pada di dunia hubungan itu? Ya. Terima kasih Pak. Barakallahu fiik. Semua hadis-hadis yang saya telusuri tentang akhir zaman Pak Puncak kecamuknya itu adalah Jazirah Arab, Syam, Khurasan Ini puncak kecamuk, tanda-tanda akhir zaman Nah ini makanya apa yang kita saksikan sekarang di sana itu Pak adalah wujud daripada nubuat nubuat Nabi Muhammad SAW seperti salju turun di Jazirah Arab. Ini nggak terbantahkan loh Pak. Ya siapa sih dunia yang nggak terkejut kalau Arab sudah turun salju? Nggak pernah terbayang kan? Tiga hari yang lalu Pak, salah seorang jamaah kami di Dubai mengirimkan foto mereka sedang di kota Dubai di mana sedang turun hujan batu es yang sebesar-besar kelereng Pak. Setengah kota Dubai dipenuhi oleh batu-batu kelereng itu, salju. Nah, ini sesuatu fenomena yang hanya terjadi di Timur Tengah. Nggak seru kalau terjadi di Indonesia. Ya kan? Karena di Indonesia kalau turun salju ya ini juga daerah yang mungkin-mungkin saja walaupun jarang-jarang terjadi. Tapi yang unik itu terjadi di Arab. Dan Nabi ada menyebutkan hadisnya. Ini salah satu loh Pak. Yufrat, sungai Ufrat. Sungai Ufrat mana ada di Cililitan. Sungai Ufrat hanya ada di Timur Tengah ya Pak ya. Kemudian Nabi mengatakan tidaklah terjadi kiamat sampai bukit-bukit dan gunung-gunung di sekitar Masjidil Haram berlobang-lobang. Ini hadis Nabi. Hari ini sudah banyak nggak terowong terowongan di? Nah, ini loh Pak contohnya. Jadi bukan gunung Merapi, bukan gunung tapi <laughs> nah, ya gunung yang dimaksud adalah gunung-gunung bukit-bukit cadas yang ada sekitar Masjidil Haram. Dan juga mengatakan bahwa tidaklah terjadi kiamat sampai bangunan-bangunan sudah mengalahkan tingginya bukit-bukit. Dan sekarang itu adalah pengembangan sekitar Masjidil Haram, Pak, sudah mengalahkan tingginya bukit-bukit. Tidaklah terjadi kiamat kata Rasulullah sampai bukit-bukit hilang dari tempatnya. Sekitar Masjidil Haram itu bukit-bukit sudah diratakan, Pak. Itu terjadinya malah di Timur Tengah seluruhnya. Ya, Pak ya. Nah, dampaknya kepada kita itu akan merata nantinya kalau di sana. Dan yang paling seru itu Pak, la khaira fikum idza fasada ahli syam fa khaira fikum. Kalau penduduk Syam sudah rusak, dirusak, negeri Syam sudah diobrak-abrik, itu pertanda kalian semua yang ada di bumi tidak lagi ada kebaikan. Syam hari ini hancur enggak? Maka kamu yang ada di bumi tunggu saja, tidak ada lagi kebaikan yang dapat kamu harapkan ke depan. Yang bisa kita perbaiki itu adalah iman kita. Yang bisa kita perbaiki ke depan itu adalah soleh kita, mental kita. Ini yang paling bisa kita perbaiki, Pak. Tapi mengharapkan kebaikan ke depan tidak. Hadis Sahih Bukhari Muslim, Nabi bersabda, "Saya ati nasi zaman alladzi ba'dahu syarrun min hatta talqau rabbakum." Ini adalah periode keempat. Akan datang pada kamu satu zaman Orang yang hidup pada zaman itu Hari ini lebih buruk daripada hari sebelumnya Hari esok lebih buruk lagi daripada hari ini Makin bertambah waktu ke depan, makin bertambah buruk yang kamu temukan. bandingkan saja tahun sekarang dengan tahun yang lalu. Lebih parah tahun ini, Pak, dalam segi apa-apa saja. Betul kan? Nah, berarti tahun yang akan datang lebih buruk buat tahun ini. Jadi la khaira fikum. Fitnah di Syam memang sudah ditonton dari seluruh dunia. Maka itu pertanda seluruh dunia tidak akan ada kebaikan lagi pada mereka. Timur Tengah memang, Pak. Ya. Silakan, ada pertanyaan yang lain? Barakallahu fiik. Pertanyaan yang bagus tentang masalah fenomena bendera hitam di akhir zaman. Karena mereka adalah tentaranya Al mahdi Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, kemunculan bendera-bendera hitam masing-masing mereka bersandar kepada bendera perangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Dan mereka ada yang sangat yakin bahwa kamilah calon bala tentara Al-Mahdi itu. Saya sarankan kepada semuanya. Nabi menyebutkan di dalam hadis yang oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, hadis ini dinyatakan oleh Syekh Ahmad Syakir sebagai hadis yang sahih bahwa umatku nanti di akhir zaman akan terkonsentrasi pada tiga pusat kekuatan Jundan bin Iraq Jundan bin Syam Jundan bin Yaman satu kekuatan pasukan umatku terkonsentrasi di negeri Irak satu kekuatan satu kelompok kekuatan umatku terkonsentrasi di Syam. Satu kekuatan umatku terkonsentrasi di Yaman. Tiga negeri ini sekarang sedang bergejolak perang dahsyat lah. Ibnu Hawalah berkata, aku lihat diriku adalah yang paling muda dan paling junior di antara sahabat-sahabat Nabi yang ada. Boleh jadi aku yang akan menemukan zaman itu. Maka aku bertanya pada Rasulullah, "Khirli ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, kalau saya hidup pada masa itu, engkau pilihkanlah untukku kemana engkau suruh aku bergabung. Coba lihat Pak, saking yakinnya para sahabat itu akan terjadi pada zaman-zaman dekat ya. Sampai-sampai ini, pilihkan aku ya Rasulullah, kemana engkau suruh aku bergabung kalau itu terjadi. Maka Nabi menjawab, "Alaika bisyam. Alaika bisyam. Alaika bisyam." kamu wajib bergabung kepada kekuatan pasukan umatku yang ada di Syam. Tiga kali lebih mengulanginya. Kalau susah, kalau sulit, kalau sulit, kalau berat, fa'alaikum biyamanikum. Maka bergabunglah kamu ke Yaman. Nabi tidak menganjurkan bergabung ke Irak. Saya katakan yang ada di Irak itu ISIS awal kemunculannya is ya ini adalah murni para mujahidin ahlu sunnah wal jamaah yang tidak ahlu sunnah wal jamaah tapi ketika dia berubah menjadi ISIS di bawah pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi saat itu akidah mereka konsep mereka menjadi kaum takfiri yang berpahaman khawarij mereka mengkafirkan semua kelompok manusia mujahidin, orang-orang yang tidak setuju dengan mereka. Sehingga mereka mentargetkan kepala para mujahidin yang ada di Ahrar Syam, Jabah Nusra, Jabah Islam, ya semacam itu halal darahnya semua. Dan mereka temukan mereka mereka gorok, memang betul, -betul mereka gorok. Para pengumuman komandan mujahidin mereka bomi Bahkan ulama-ulama seperti Syekh Al-Falistini, Syekh Al-Maqdisi, ulama-ulama Ahlul Tuhur mereka targetkan, mereka katakan halal darah. Ini adalah khawarij, paham-paham takfiri. Walaupun itu hanya berdasarkan pada keputusan-keputusan pucuk pimpinannya. Sementara yang di bawah-bawah banyak orang ikhlas yang ada di ISIS itu banyak orang ikhlas orang tulus yang salah jalan yang salah langkah, salah bergabung tapi mereka tetap mujahidin yang salah itu adalah konsepnya dan para pemimpinnya dikeragui karena sangat banyak sekali informasi yang kami terima dari para mujahidin yang mampu memberikan informasi yang masih ada di sana bahwa pucuk-pucuk pimpinan itu adalah para intelijen-intelijen Mossad, intelijen dari KGB yang diselip yang disisipkan, intelijen CIA, bahkan pernyataan uh, siapa orang-orang yang ada di di Amerika sendiri, di Eropa sendiri kami yang mengadakannya, kami yang biayai. Bahkan dari petinggi-petinggi militer Surya sendiri mengatakan isi itu buatan kami sengaja untuk mengobrak-abrik barisan kaum mujahidin dan membuat hitam wajah jihad di Timur Tengah. Jadi untuk itu kaum muslimin saya sekali lagi mengatakan kalau Nabi mengatakan satu kekuatan umatku di Irak itu adalah memang mujahidin. ISIS itu adalah mujahidin yang ikhlasnya yang ikhlasnya karena lawan mereka jelas Amerika lawan mereka jelas adalah Syiah tapi yang menyimpang membelotnya itulah yang menunggangi kendaraan ISIS ini dan itu orang-orangnya pasti ada Pak. Nah, ini yang berbahaya itu. Mereka mengkafirkan semua kaum muslimin di luar mereka yang tidak menerima atau tidak mau mengakui mereka dinyatakan murtadin, sahawat, halal darah dan sebagainya. Yang memilukan hati itu di situ kaum muslimin. Dan mereka dijadikan istilah oleh Amerika, oleh Rusia dan lain perang ISIS, perang ISIS yang diserang ternyata para mujahidin yang lain bukan ISIS yang diserang. Oleh karena itu kaum muslimin ini syubhat tingkat tinggi, syubhat tingkat tinggi. Namun karena ada hadisnya dari Nabi, sekelompok umatku kekuatannya ada di Irak. Oleh karena itu dia tetap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menyimpang itu mungkin di tingkat dan level-level kaidnya dan perpecahan pada ISIS kuat kaum muslimin. Perpecahan karena banyak penyimpangan. Orang-orang ikhlasnya itu nggak siap terima. Yang mencoba lepas lagi ditangkap disembelih yang ingin keluar dari ISIS ditangkap disembelih kaum muslim yang kami muliakan saya katakan sekali lagi saudara kita yang berjihad di ISIS orang yang ikhlas mereka adalah mujahid perjuangan mereka semoga Allah terima. Tetapi para para penyusup-penyusup yang memegang urusan penting, biarlah Allah yang akan menghukum mereka pada hari kiamat. Kita doakan semoga saudara kita yang ada diberi oleh Allah hidayah, petunjuk supaya mereka diberi keselamatan dan betul-betul menyatu kembali kekuatan Islam. Kalau sempatlah ISIS yang benar-benar mencari kebenaran bersatu dengan para mujahidin yang ada, ya Allah, tidak akan terbendung lagi kekuatan Islam di sana. Tapi inilah lemahnya kondisi sekarang. Itulah fitnah Syam. Itulah fitnah Syam. Oleh karena itu Nabi tidak merekomendasikan sebenarnya bergabung kepada Irak. Coba lihat ada nggak hadisnya satupun Nabi menyuruh bergabung ke Irak? Nggak ada. Irak itu sumber fitnah, biang dan segala macam zalazil wal fitan. Oke okay, Pak ya. Nah, ini tentang masalah itu. Kaum muslimin akan muliakan, jangan ada pertanyaan masalah Yesus lagi. Jangan ada pertanyaan masalah ISIS lagi. Ketika saya menjawab tentang ISIS, Pak, sedih hati saya, sakit rasanya di hati saya. Kenapa? Saya mencintai para mujahidin-mujahidin yang ada di dalamnya yang bening-bening hatinya, yang tulus-tulus perjuangannya. Tapi saya sedih karena adanya dedengkot-dedengkot susupan yang ada di pucuk-pucuk pimpinannya. Jadi jangan tanyakan ISIS lagi bagi saya. Mereka yang menumurni itulah mujahidin saudara-saudara kita yang saya cintai. Semoga perjuangan mereka Allah berkahi. Tapi saya tidak terima ketika ada para gulatnya dengan akidah-akidah khawaridnya membantai kaum muslimin, memerangi mujahidin. Ini yang saya tidak bisa terima. Faham Pak? Jangan benci mereka membabi buta dan jangan pula fanatik kepada mereka membabi buta. Bersikap adillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan waktunya kita membaca 10 ayat awal surah Al-Kahfi? Ya dari sekarang bisa hafal dari sekarang, baca dari sekarang, niatkan sebagai pahala dan mohon kepada Allah agar ini menjadi pelindung kita nanti ketika Dajjal keluar. Kemudian bagaimana caranya kita lari ke Mekah, Madinah sementara teknologi sudah nggak ada. Ini hanya bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tinggal di sekitar Mekah dan Madinah. Ya, orang yang tinggal di Hadramaut itu masih bisa, di Yaman. Orang yang tinggal di Madinah masih ya, orang yang tinggal di di Taif masih bisa, orang yang tinggal di sekitar uh, jazirah itu masih masih bisa lari ke sana dengan kuda, dengan onta, dengan masih bisa. Tapi kalau kita tinggal di Indonesia, kalau setawakal Allah. Ada cara lain untuk selamat dari dajjal dan Nabi memberikan tuntunan itu. Ya. Kemudian bismillah, Ustaz. Saya sarankan Pak, kalau memang pembahasan kita tidak ada dajjal khusus di pertemuan yang akan datang, maka saya sarankan nanti malam di Masjid Raya Bintaro. Tapi kalau ingin pembicara masalah Dajjal khusus di bulan yang akan datang, maka kita fokuskan itu di sini, nggak usah datang ke Bintaro nanti malam. Ya. Bismillah, Ustadz, bolehkah kita punya pedang, panah dan kuda serta berlatih pedang? Syukron. Kalau nyimpan sendiri-sendiri melakukan sembunyi-sembunyi teroris Nasihat saya adalah lakukanlah secara legal formal. Daftar betul untuk masuk ke perguruan bela diri, kungfu atau apa yang khusus senjata. Belajar betul secara profesional. Itu jangan nyimpen sendiri. Pisau dapur aja kita pegang pak ada teroris. Jangankan pedang lagi. Panah juga begitu, gabung betul di perpani. Persatuan Panahan Indonesia jadi timnya ya. jadi salah seorang diantara pengurusnya jenggotan gak ada masalah ya yang penting kita bermain secara legal for jangan sembunyi nanti masuk hutan gelap-gelap mulai memanah-memanah teroris apalagi pegang jenggot jadi bermainlah dengan benar pakailah peraturan dan undang-undang yang menjadikan kita aman di negeri ini ya sekali jangan sembunyi sembuh sembunyi Terus boleh nggak punya kuda? Kenapa enggak? Tapi ber bertekadlah Bapak Ibu, jadilah menjadi seorang salah seorang di antara atlet yang dapat diandalkan dalam menunggang kuda, menjadi rider, bukan menjadi joki. Jadi rider, Pak. Rider ini dapat menunggang kuda untuk segala macam me medan, jumping, loncat sungai apa segala macamnya, mampu menjinakkan kuda segala macamnya, ya. Targetkan begitu. Bukan tuh joki, joki hanya sekedar ngebut lalu orang berjudi di atas itu nggak asik. Ya. Saya punya kuda dua loh, saya punya kuda dua, tapi ini untuk pesantren kami, Pak. Anak-anak kami kami didik berkuda dan saya sampaikan kepada Dandim. Kami Pak mau dilatih kedisiplinan baris berbaris, kedisiplinan dalam masalah e, kepramukaan segala macamnya. Bahkan kalau ada acara-acara latihan kami harap didampingi Pak. Kami minta kepada mereka begitu Pak. Kami tidak mau kalau pesantren kita dianggap salah satu pesantren teror, teroris. Maka kita bermain cantik kita gabung ke Perpani dan kita latih anak-anak kita resmi di bawah payung per, Perpani. Kami jadi ingin anak-anak kita jadi atlet dan harus menang dalam memanah seperti hebatnya Imam Syafi'i memanah. memanah. Begitu jangan menanggung Pak. Sudahlah harga panahnya cuma 200 ribu, nyimpen diam-diam lalu ketahuan teroris. Bagus Pak beli yang benar 2 juta harganya itu panah beneran loh Pak ya kemudian gabung di Perpani mana asli ada sasarannya ada tempat dilindungi dan kita dilatih malah ya ketika Al-Mahdi muncul kita sudah mahir memanah di atas kuda mantap ya Bapak harus tahu, panah saya di rumah banyak, Pak. Panah saya di rumah banyak, berbagai jenis. Panah-panah langka dari luar negeri juga saya beli, Pak. Asal ada rezeki saya beli, ada rezeki saya beli. Teman-teman yang mau belajar diwajibkan bergabung ke Perpani resmi pak jadi kami nggak mau sembunyi begitu saya diperbakin saya juga latihan nembak resmi saya dilatih oleh orang-orang resmi jenggotan begini tak laku untuk diper, diperbakin ya pak ya <clears throat> sembunyi bawa kawan tujuh orang begitu kaki bukit usus sembunyi teroris sudah untuk zaman sekarang ini zaman fitnah kemudian bagaimana caranya kita lari ke Mekah ya udah selesai tadi poin sudah selesai ya sudah habis pertanyaannya tidak ada lagi ya ini terakhir pertanyaan terakhir silahkan Waalaikumsalam Ya Nah yang pertama adalah eh, dengan umat, dengan kami ya sehingga mereka supaya dakwah ini hmm. karena agama menyebar hmm. dengan adanya dari dari urusan itu yang pertama uh, selanjutnya terkait hari ini itu kan seluruh militer uh, negara muslim itu kan bergabung di bawah militer apa Al-Qori ya hmm. sekarang masuk ke Suriah apakah itu termasuk juga sekarang ini yang bisa itu sudah bagian daripada uh, fenomena zaman itu Ya. Ya. Bagusnya untuk pertanyaan yang kedua tentang bagaimana Saudi mempersatukan kekuatan militer negeri-negeri Muslim, ini adalah salah satu persiapan menuju bangkitnya khilafah yang dijanjikan. Tapi nanti kaum muslimin, apakah Saudi ini lokomotifnya atau memang Syam langsung sebagai lokomotifnya? Jawaban ini wallahu alam. Hanya saja kita baru dapat memastikan kalau sempat Amerika dan Rusia berhadap-hadapan berhadap-hadapan. Memang betul-betul perang nyata terjadi, maka sudah pasti Arab dengan seluruh Islam sudah bersatu dengan Rum kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Amerika dan Eropa. Kamu akan berperang melawan musuh kamu di Blok Timur. Blok Timur itu adalah Rusia, Cina, Iran dan sebagainya. Mereka akan menjadi musuh kita dan kita betul-betul perang, Pak. Inilah perang dunia ketiga dan peperangan ini akan menyebabkan banyaknya kematian para lelaki dalam dunia perang itu. Ya, untuk menantikan saat itu saya melihat Pak sangat dekat. Peluang-peluang perbenturan ini akan terjadi Masya Allah Hanya saja Turki sebagai kekuatan yang diperhitungkan saat ini Pak ya Turki juga sedang dalam keadaan uh, Memperlihatkan taringnya Walaupun di satu sisi menurut pada analisis para pejuang antara Turki dengan Saudi dua-duanya hari ini sama-sama memble karena masih mengekor kepada Amerika. Apapun itu namanya, saya hanya berbaik sangka bahwa seperti yang dikatakan oleh Barat yang punya potensi untuk kembali menghidupkan khilafah itu adalah Turki saat ini. Turki dan Turki sudah bergabung bersatu dengan Arab Saudi. Ini kenyataan, Pak. Ini kenyataan. Walaupun begitu, menurut pribadi saya dari telusuran dan telah saya dan ini kemungkinan salahnya ada, tapi ini keyakinan yang dapat saya pegang saat ini, realnya kekuatan itu adalah para mujahidin yang ada di Syam para mujahidin. Semoga saja Arab disembuhkan matanya oleh Allah bergabung betul dengan para mujahidin. Kalau ini terjadi, maka tidak dapat lagi dibendung kekuatan Islam. Tapi sekali lagi saya masih agak sedikit eh, melihat apakah mungkin Saudi dengan kekuatan-kekuatan gabungan dari dunia-dunia negeri-negeri Islam ini bersatu dengan para mujahidin. Karena yang tidak terkalahkan selama ini adalah para mujah ini yang tidak tertandingi Pak. Bersatu pun dunia untuk mengalahkan mujahidin belum mampu dikalahkan dan Nabi mengatakan ciri khas pasukan Al-Mahdi itu adalah mereka dengan ciri-ciri begini-begini dengan bendera hitamnya dan mereka tidak bisa dikalahkan. Dan itu ada dua sosok sekarang ini antara ISIS dengan mujahidin yang ada di Syam dan Yaman yaitu Al-Qaeda dan sebagainya ini nggak bisa dikalahkan saya saya sekali lagi kaum muslimin makanya para petinggi-petinggi Al-Qaeda memutuskan dalam website resmi mereka bahwa jangan mau berbenturan eh, senjata dengan ISIS ini pesan nasihat-nasihat mereka ya. Jangan mau berbentur senjata dengan ISIS. Karena lawan yang mereka hadapi adalah lawan kita juga. Tapi ketika ISIS mengarahkan senjatanya kepada kita lawan. Ya, kita tidak boleh lagi menyerah karena ketahuan Pak ISIS sudah membantai 450 mujahidin dari Jabah Nusrah. Ketika Jabah Nusrah mencoba untuk tidak melawan saudaranya di ISIS, ISIS tega memberondongi Pak 450 orang mujahidin di Syria, tega amat. Sejak itu ISIS membuktikan membunuh banyak saudara mujahidin ada di Arab sana lainnya. Oleh karena itu, keputusan tertinggi daripada gabungan para mujahidin di Syam adalah jangan melawan kepada ISIS dalam artian jangan tunjukkan senjata kita melawan mereka. Tapi kalau mereka ingin menunjukkan senjata pada kita lawan. Nah, ini ini sebuah kepiluan hati sebenarnya ya. ISIS itu tangguh sekali. Kita bangga ada mujahidin seperti mereka. Tapi saya sedih kenapa senjata mereka diarahkan kepada para mujahidin. Dan sikap yang diberikan oleh para mujahidin kepada ISIS juga sikap yang gentle. Mereka tidak mau mengarahkan senjata mereka kepada para mujahidin yang ada di ISIS. Tetapi kalau ISIS yang dulu menyerang wajib membela diri. Ini sebuah sikap yang patut saya puji untuk saat ini. Ya, jangan mau dibantai oleh saudara sendiri. apa yang mereka buat menggentarkan timur dan barat. Saya paham itu, Pak. Cuman yang saya belum paham, kenapa mereka masih memusuhi Jabah Nusroh. Ini yang saya belum paham sampai sekarang. Ya, mereka belum bisa menjadikan Jabah Nusroh sebagai sahabat. Padahal Jabah Nusrah Satu Suria itu mengaku kami adalah Jabah Nusrah Permasalahan yang paling rumit itu adalah Seluruh uh, apa front-front jihad yang ada di Syam Seluruhnya seluruhnya menginduk kepada Jabah Nusrah Jabah Nusrohnya tidak dianggap bahkan dalam eh, apa tuh konferensi uh, tingkat tinggi di Jenewa kemarin semacamnya Jabah Nusroh tidak dilibatkan karena dianggap sebagai teror teroris. Nah ini yang kita tidak paham itu yang saya bingungkan itu itu ya kalau saya saja bingung apalagi sampean. Ya, ya saya hanya berdoa ya Allah bukakan hakikat yang sebenarnya. Hanya saya sedih sekali lagi, ini kesedihan juga yang mendalam. Kenapa tega Saudi mengeksekusi para mujahidin dan para ulama Al-Qaeda yang ada kemarin di Saudi? Ya, kaum muslimin ini juga sebuah kesedihan. Oke, mereka telah membantai juga, eh, mengeksekusi juga petinggi Syiah yang ada. Kita bangga empat orang jumlahnya. Tapi 43 itu para mujahidin-mujahidin yang berafiliasi kepada Al-Qaeda dan memang yang sudah berafiliasi kepada ISIS juga ada yang saya sedihkan kenapa mujahidin sendiri juga dibunuh Ya karena ilmu ini saya nggak ngerti begitu luas, saya orang yang masih begitu belum begitu tingkatnya keilmuan pas seperti para ulama-ulama di Timur Tengah, maka saya tetap mencoba untuk berbaik sangka kepada Saudinya, kepada para mujahidinnya, ya. Saya mencoba berbaik sangka, saya nggak ngerti, maka jawaban yang paling benar adalah Allah wa alam. Kalau saya mendengar sedih, ya itulah bahasa yang dapat saya sampaikan, sedih. Ya, tapi sedihnya jangan sampai disedih aja Pak, berdoa agar Allah satukan hati mereka agar Allah kuatkan hafizan kita rindu melihat izzatul Islam ini kembali terwujud dan itu hanya terjadi ketika para mujahidin dengan di negeri Arab betul-betul padu kembali apakah ini akan terjadi wallahu alam wallahu alam hanya saja saya tidak mau berburuk sangka dengan satu pun di antara mereka tidak mau ya termasuk kepada ISIS sekalipun walaupun petinggi-petinggi ISIS yang menyimpang tetap saya katakan itu yang menyimpang yang lain-lainnya mereka langsung saudara mujahidin yang juga tidak sembarangan menghalalkan darah orang yang menghalalkan darah orang itulah yang salah begitu pak ya darah orang ini maksudnya mujahidin dan kaum muslimin yang lain ya kalau darah syiah darah mereka ya halal semuanya baik Habis ya, cukup ya. Sampai di sini dulu. Bapak Ibu yang kami muliakan, infakkanlah harta Bapak kepada Allah. Kembalikanlah harta Bapak kepada Allah. Di dalam kitab Al-Adabul Mufrad dalam hadis sahih Bukhari, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Ayyukum yuhibbu malihi min mali ghairih?" Manakah di antara kamu yang lebih suka harta milik dia atau harta untuk orang lain? yang milik orang lain. Mana yang lebih kamu cintai? Sahabat-sahabat menjawab, kami lebih mencintai harta yang milik kami ya Rasulullah. Maka kata Rasul, harta yang kamu infakkan kepada Allah di jalan Allah itu adalah harta milik kalian sementara harta yang kalian tumpuk untuk ahli waris kalian adalah harta untuk orang lain kalian yang mencarinya orang lain yang menikmati yang dihisap adalah kalian jadi jadikanlah harta kita adalah milik kita. Infakkanlah di jalan Allah dan saya sedang menyeru sekarang. Saya sedang menghimbau sekarang. Makanya saya katakan kami punya keberanian berbuat, bergerak, bertindak tetapi kekuatan kami adalah umat. Dengan ini saya seru kepada orang-orang yang beriman dari umat yang dapat saya sentuh.